السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana masjid ini bisa berdiri karena Allah Jalla Jalaluh kita bisa berkumpul karena Allah Jalla Jalaluh kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersyukur pun itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berapa jumlahnya? Nih katanya ahli sunnah jamaah itu cinta sama keluarga Rasul SAW. Nah, anak kesatuan dua nih hadiahnya. Mau tiga? Kita kasih tiga. Kita selalu bersalawat tuh buat Nabi, buat keluarganya, buat anak-anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa aja anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, tafadhol. Al-Qasim. Abdullah. Ibrahim. Ruqayyah. Zainab. Fatima, Tinggal satu cewek. Nah, Rasulullah SAW. Ummu Kertu. Nah, Fadol. Saya nah, kasih tiga yang semuanya. Barakallahu alaikum. Fadol. Fadol. Barakallahu fikum. Nah, ya kita ini ngaku cinta sama Rasul SAW, paling nggak baca setiap Rasul. Kita tahu anak-anak Rasul SAW. Karena sahabat itu cinta sama Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait itu cinta kepada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebutkan tujuh dari istri Rasulullah SAW. Tujuh aja nggak banyak pak. Nah, anak nggak minta sebelas. Fakal. Istri Rasul masuk alun bednya. Masuk kan? Mana yang menyebutkan tujuh dari istri Rasul SAW? Nah, Fakal. Khadijah. Khadijah. Aisyah, Hafsa, Zainab, Sofia, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Fadl. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Kemudian juga untuk sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada yang mau jawab nih? Masya Allah. Anak kasih dua, banyak hadiahnya hari ini. Udah disebutkan empat ya. Abu Bakar, Omar, Uthman dan Ali. Sisa enam. Udah nak bantuin empat jadi yang sisanya. Mana ni? Ya, Fakul. Bilal. Sa'ad bin Abi Waqqas. Mus'ab bin Umair. Betul. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid. Enggak kayaknya. Antum kata anak kasih satu hadiahnya kalau itu. Anak kasih satu aja ini. Nih, karena antum ngomong Khalid, hadiahnya yang ngarang Khalid Abu Soleh. Nah, apa Iya, mana yang mau lanjutin? عبد الرحمن بن عوف تفضل سعد بن أبي وقاص kemudian Talhah bin Ubaidillah terus apa lagi Ya, dibantuin sama orang lain enggak apa-apa. hadiahnya mah. Zubair bin Awam. Terus siapa lagi jemaah? Zaid bin Sa'id. Sa'id bin Zaid. Barakallahu fikum. Paling enggak kita ini baca sejarah Rasulullah. supaya kita lebih cinta dengan Rasul, cinta kepada keluarganya, cinta kepada para sahabatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menikahi putri Fatimah. Anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Siapa nama anak? Fadal. Oh, Ummu Kulthum. Nah, barakallahu fikum. Fadal hadhihi wa Itu dia. Ternyata Umar bin Khattab menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Mereka itu sahabat, ahbab, saling mencintai antara mereka. Barakallahu fiik. Enggak ada enggak ada masalah. Cuma memang ada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Majusi yang mereka tidak suka dengan keakraban di antara para sahabat Rasulullah SAW, ya, kecintaan di antara mereka saling mendoakan, mereka saling mencintai, mereka saling mengasihi, maka mereka tidak suka dengan hal itu. Mereka berusaha untuk memunculkan kisah-kisah dusta di antara para sahabat dan para ahli bait radhiyallahu taala amma ba'd. Masyaallah muslimin, hari ini tanggal 25 Rajab 1400 35 Hijriah. Berapa tahun yang lalu Rasulullah SAW meninggal dunia? Amin. Nabi-nabi Nabi wafat tahun berapa? Kalau berapa tahun yang lalu mungkin susah gitu kan? Kapan Rasulullah SAW wafat? Tinggal dikurangi nanti. Tahun 63 Hijriah umurnya lah. Wafatnya tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun tahun gajah. Nah. Tahun berapa? Tahun 10 Hijriah ya. Nggak apa-apa lah anak kasih dia hantum, tapi nggak benar. Apa-apa. Iya, tanggal berapa? Tanggalnya betul, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun 11 Hijriah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ada satu pesan indah. Tadi nama saya disebutkan Dr. Syafiq Reza Basalama MA. Saya nggak suka sebenarnya. Saya lebih suka disebutkan nama bapak dan kakek saya. Karena itu termasuk birrul walidain. Termasuk kebaktian kita kepada orang tua kita tatkala kita mencantumkan nama ayah dan kakek kita. Karena mereka lah salah satu sebab keberadaan kita di sini. Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis pesan kepada umatnya, Ta'allamu min ansabikum ma tasiru bihi arhamakum. Kata Rasul Sallallahu pelajari nasab kalian yang dengan itu kalian menyambung rahim kalian. Sekarang ini makna silaturahim udah mulai kacau. Ente mau kemana? Ana mau ke rumahnya Fulan. Ngapain? Silaturahmi. Fulan emangnya keluarga ente? Enggak. Eh bukan silaturahmi. Silaturahmi itu hubungannya sama rahim. Tahu rahim nih? Yang ada hubungan kekerabatan itu yang namanya silaturahmi. Kalau ke rumahnya saudara teman kita apa? Ziarah. Emangnya kekuburan kuburan saja. Ih, kadang-kadang orang kalau kita ngomong anak mau ziarah ke tempat antum bingung ya. Ah, itu ziarah ke tempat anak nggak ada kuburan tempat anak itu. Istilahnya ziarah ke tempat teman kita, ke tempat guru kita, bukan sesuatu rahim, Karena sesuatu rahim itu berhubungan dengan rahim, yang memutuskannya Allah akan memutuskan dia. Yang menyambungnya Allah akan menyambung dia. Gimana kita bisa silaturahim? Tuh, dengan ngafalin nasabnya. Siapa yang hafal nasabnya sampai kakeknya yang kelima? Anak Dua-dua akhirnya. Jemaah, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala dia menjelaskan tentang nama orang-orang Islam itu rata-rata namanya satu pakai bin ya kita lihatlah sahabat-sahabat Rasul SAW ada yang namanya dua namanya dua ada tapi biasanya abad Abdullah Abdurrahman bin Auf namanya satu Ali bin Abi Thalib Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafa Umar bin Khattab Utsman bin Affan jelas tuh namanya satu, tapi sekarang orang Indonesia namanya lima. Siapa? Muhammad Ali Zainal Abidin. Namanya siapa? Namanya anak aja Ustaz. Nama bapaknya pulang, kakeknya nggak tahu. Ustaz. Sampai nama kakeknya nggak tahu. Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan bahwasanya di barat dulu mereka itu membedakan antara anak nikah dan anak zina dengan bin. Anak hasil nikah sah di barat itu ada binnya, son of siapa lah? Michael son of siapa? George Bush Itu mereka pakai bin untuk membedakan antara anak-anak hasil zina. Karena ada di barat kumpul kebo ada dulu gitu kan. Tapi ketika anak-anak hasil zina ini banyak sekali, maka akhirnya binnya dibuang supaya kesenjangan sosial tidak terlalu kelihatan. Soalnya mereka ketahuan ini fulan, oh ini anak zina karena nggak ada bin. Akhirnya dihilangkan binnya. Semuanya nggak pakai bin. Itu pun berpengaruh ke negeri Islam akhirnya. Kita pun nggak pakai bin kalau ngasih nama anak. Walaupun kalau mau mati dikasih bin. Gitu kan? Ini bin siapa ya? Kalau mau nikah sama meninggal ditanya bin. Subhanallah. Maka itu penting sekali. Jadi antum yang tahu namanya, anak itu dikasih tahu. Nah, kau itu anaknya Fulan bin Fulan bin Fulan. Kemudian dia tahu, oh jadi Fulan itu masih ketemu sama aku, baik? Masih dua misan, mamanya kan? Karena ketemu di mana dua misan itu? Di kakek bapaknya. Di kakek bapaknya berjumpa di situ, maka dia ketemu dengan dua misan. Maka itu penting sekali sehingga kita bisa silaturahim. Maka kalau mau ngasih nama anaknya nggak usah macem macam kadang Kadangkala ada orang baik sama anak Ustaz. Anak, kamu ngasih nama anak Ustaz. Apa yang bagus? Dia masih nama kadangkala Alka, Azkia, Sabar. anak ah, nama ngomong bang, Alka binti kau dia aja bang. Ya Ustaz, itu kan kalau mau kawin pakai binti Ustaz. Jadi memang pemahaman di masyarakat masih berpendapat kalau ada bintinya itu, itu kalau mau nikah. Dan ternyata kita mengakui ketika menikah kita kembali ke Islam kita kan? Kita kembali, oh seperti ini. Karena yang kan harus ada walinya. Siapa walinya? Siapa orang tuanya? Maka tolonglah kita nih kalau tulis namanya tulis binnya anaknya kalau tulis namanya nah kalau di sekolah kalau tulis nama di bukunya umpamanya namanya Farhan tulis Farhan bin Osman bin Fulan. Itu insya Allah kita akan menumbuhkan sunnah dan dapat menyambung silaturahim kita. Berapa banyak anak satu sekolahan, satu bangku, tapi tidak tahu kalau ternyata dia masih kerabatnya. Gara-gara namanya tidak ada binnya. Ma'asyur muslimin rahmatullah. Tema kita hari ini apa? Gali lubang tutup lubang. Siapa yang punya utang di sini? Coba angkat tangan. Sama lah, Anda juga masih punya utang. Tenang. Kayaknya yang nggak punya utang sedikit. Rata-rata punya utang. Enggak lah, insya Allah banyak yang nggak punya utang juga. Tinggal nanti. Coba kita mau tanya, yang nggak punya utang angkat tangan. Alhamdulillah satu, yang nggak punya utang ini bisa diutangin ya kita tahu nih wajah-wajah yang nggak punya utang jadi nanti selesai kajian ah ini pulang masya Allah mengapa harus berhutang tapi sebelum kita ngomong mengapa harus berhutang anak izin minum dulu ya Mengapa harus berhutang? Insya Allah semua orang itu tidak mau punya hutang. Walaupun ada sebagian di antara kita yang kalau nggak hutang nggak telan, nggak enak kalau nggak hutang. Itu terjadi di beberapa masyarakat kita lihat orang-orang kenapa ibu hutang? Soalnya saat saya kalau hutang ini semangat kerjanya. Karena tiap hari ada yang nagih. Itu ada orang seperti itu. Subhanallah. Kalau ada pemikiran orang-orang kampung itu yang mungkin harus diluruskan. Hidup ini jamaah seperti mendaki. kadang kala namanya orang mendaki gunung itu jalannya nggak landai. kadang kala ada jalan yang terjal kita harus merangkak. Dan terkadang kita harus menjulurkan tangan kita, memanjangkan tangan kita agar dibantu oleh teman kita untuk naik ke atas. Ini kehidupan dan lautan. Kehidupan itu juga seperti lautan. Ombaknya tidak selalu tenang. Tajri riyah bima la tashtahi kadang-kala angin itu bertiup di arah yang tidak dimauin sama nelayan. Nggak mau, cuma terpaksa. Ustaz. Terpaksa kita ini berbuat itu. Iya, itu kenyataan. Maka bagaimana dengan realita yang ada ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Hidup ini memang seperti itu. Hidup ini ujian. Cobaan. Mau kaya mau miskin. Sebagian orang nih kalau lagi sakit ya Allah, anak lagi dicoba. Ketika banyak rizkinya, masya Allah, anak banyak duitnya sekarang. Lupa dia nggak pernah ngomong anak lagi dicoba. Sama. Dan berapa banyak orang-orang yang lulus ujian ketika miskin, tapi tidak lulus ketika kaya. Ketika miskin namanya kajian itu, masya Allah, belum datang ustadznya sudah duduk mak. Insya Allah. Ente kok duduk duluan? Ya alhamdulillah nggak ada kerjaan. Duduk duluan. Ketika sudah banyak duitnya, ente kok telat? waktu masih banyak kerjaan gitu kan? Kita lihat itu terjadi. Maka Allah mengatakan wana blukum bisyarri wal khairi fitnah. Tuh, dan kita uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian dan cobaan buat kalian. Ingat hmm. para sahabat pernah mengatakan tak kala kita diuji susah, kita lulus dan berhasil semuanya. Ketika kita diuji, dibukakan pintu dunia buat kita, banyak yang gak lulus. Pernah suatu hari, Rasulullah SAW habis sholat subuh nih, melihat sahabatnya pada datang semua. Kata Rasul, ah, kalian udah dengar ya, ada zakat yang datang. Ya Rasulullah Orang sangat miskin Kemudian beliau mengatakan Wallahi mal faqra aksya alaikum Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran Rasul tidak takut Wa innama aksya an tubzaba alaikum dunya Kama busitat ala alladhina min qablikum Fatanafasuha kama tanafasuha Fa'ahlakatkum kama ahlakatkum kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang aku takutkan malah ketika dunia dibukakan buat kalian dibukakan pintu dunia akhirnya kalian saling bersal saling bersaing berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia ini sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba bersaing mengumpulkan dunia kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang terdahulu maka Ujian kekayaan itu berat. Ujian miskin itu masya Allah. Kalau ada dua orang sama-sama beriman, imannya sama nih, satu level. Yang satu miskin, yang satu kaya. Yang miskin kalau jalan naik apa? Naik sepeda ontel. Subhanallah, Alhamdulillah, Walailah. Wiritan. Yang naik BMW, tes ngobrol terus nggak ada doanya doanya naik kendaraan lupa seperti itu kadang kala yang miskin nih malam tengah malam bangun yang kaya kadang kala banyak pekerjaannya sehingga dia sampai tengah malam sibuk dengan dunia itu realita yang lama maka Rasul mengingatkan kepada kita nggak takut umatnya ditimbang miskin karena kalau miskin biasanya dekat sama Allah Ustaz, itu ada hadis itu kadal fakru ayakuna kufron ada hadis yang mengatakan kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Nah, hadis ini baik. Lihatkan Imam Hakim. Hadis itu baik. Walaupun orang miskin nggak beriman gampang masuk kepada kekufuran. Jadi intinya di keimanan. Kalau kita melihat banyak orang-orang yang menjual keimanannya dengan sebungkus Indomie mamanya. Sebenarnya dia nggak beriman. Orang dia nggak pernah sholat dalam hidupnya. Nggak pernah dia ke masjid. Kebetulan ada yang nawarin Indomie, yuk pindah agama, pindah dia. Itu gara-gara miskin, gara-gara nggak beriman, gara-gara tidak beriman. Kembali kepada kehidupan ini, Allah mengatakan bishayin min al khauf. Allah akan menguji kalian benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut. Takut mati takut sakit, takut bangkrut, takut nggak lulus, takut cerai, takut menikah, macam-macam. Takut manusia itu sini rasa takut. Warju lapar. Iya, sebagai diuji dengan kelaparan. Wa naqsin amwali wal anfusi kekurangan harta. Yang kemarinnya jaya, Tahu-tahu tutup satu persatu perusahaannya. Hilang duitnya, HP-nya hilang. Ada yang pernah kehilangan HP? Masya Allah aja. Iya, kekurangan harta. Itu ujian dari Allah Janda jelas Wal anfus. Ditinggal mati keluarganya, ditinggal mati ibunya, ditinggal mati anaknya. Ini ujian dari Allah Janda Jalaluh. Karena ada orang yang ketika ditinggal mati anaknya nggak sabar, bahkan marah-marah sama Allah yang ditinggal mati oleh istrinya. Insya Allah sebagian senang bapak-bapak tinggal mati istrinya. Bisa kawin lagi bisa. Ada tuh bahwa bapak yang kurang bertanggung jawab. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Berapa banyak petani-petani yang pas mau panen, Allah kirimkan hujan. Habis panen. Itu ujian dari Allah Agar kita sadar Wah kita nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa kita. Rumah yang kita bangun bukan milik kita. Ini masjid pun kalau Allah mau telankan dengan bumi akan terjadi. Wabashir sabiri dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa tuh yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang bersabar. Yang kalau dapat musibah, apa aja musibahnya? Dan musibah yang paling besar itu musibah agama. Seorang ulama salah pernah dia nggak sholat berjamaah ke masjid. Karena satu hal nggak berangkat sholat berjamaah ke masjid. Akhirnya temannya datang ke rumahnya. Ali pulang main bertakziah. Ya Allah, nanti kenapa nggak ke masjid nanti? Ada apa gitu kan? Orang kan bingung, ini masjid pahalanya banyak banget kok nggak datang ke masjid. Kok ke merugi ketika kau tidak datang ke masjid? Kemudian dia mengatakan, Subhanallah. Ketika aku meninggalkan sholat berjamaah ke masjid, hanya satu orang yang bertakziah ke rumah. Tapi ketika aku ditinggal mati oleh anakku, aku yakin sepuluh ribu yang datang ke rumah. Karena orang menganggap musibah agama itu nggak ada arti. Ringan buat dia, padahal musibah agama dia berat. Sekali lagi orang yang sabar adalah bina idza musibah itu. qalu inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Kita pasti kembali kepada Allah. Semuanya bakal ditinggal. Tidak ada malam yang panjang. Semua malam pasti berakhir dengan terbitnya matahari di pagi Badai. Apa ada badai yang menimpa kita bertahun-tahun, jemaah? Enggak ada. Badai Katrina berapa hari? Lewat tuh. Tsunami berapa hari? Ketika menimpa kita di Aceh. Hanya beberapa jam mungkin kejadian itu. Begitu pula badai dalam kehidupan kita. Badai pasti berlalu. Tapi badai yang tidak pernah berlalu adalah badai maksiat yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Itu terus. Tapi kalau badai urusan dunia akan berlalu. Jadi kadangkala itulah yang membuat kita hutang kena musibah, akhirnya berhutang. Kelaparan, nggak bisa nyekolahkan anaknya. Kadang-kadang kita harus utang gimana Ustaz? Ini anak mau sekolah. Sedangkan anak pekerjaannya seperti itu. Biaya sekolah sekarang biaya sekolah mahal apa murah? Nah, gratis saja. Ada yang gratis sekolah di masjid, gitu kan. Cuma karena harus sekolah di sekolahan yang yang bagus yang namanya orang tua mana mau sekolah tengah ini sekolah yang bagus kadang-kadang itulah yang mendorong kita untuk berhutang kemudian juga kadang-kadang yang mendorong bapak-bapak utang ini istrinya betul bapak-bapak bapak-bapaknya takut enggak enggak ada sebagian sebagian ya kadang-kadang tuntutan istri istri kepingin hidup lebih lebih ya lebih makmur ya gitu kan dia lihat temennya masya Allah bang itu tetangga kok udah ganti motornya masa kita masih motor ini bang ya ya ya entahlah kredit nah, itu kadang-kadang yang membuat kita berhutang sehingga seseorang itu memanjangkan kakinya lebih dari selimutnya memanjangkan kakinya lebih dari selimutnya Tahu selimutnya cuma sampai dengkulnya. Seharusnya dia tarik tuh kaki supaya nggak kedinginan. Tapi karena dia kepingin selonjoran, ya udah kedinginan dia. Itulah orang-orang yang berhutang bukan karena keperluan yang mendesak, karena gaya hidup. Ustaz, anak ini mau beli HP, Ustaz, karena kan jadi kebutuhan. Oh iya, Mau beli apa antum? Ya paling enggak mau beli iPhone Mau beli iPhone. Ya kalau butuh HP beli tuh HP 100 ribu ada sekarang kan? Ada. Iya. Yuk kita sekarang bicara hukum utang piutang itu apa? Dalam bahasa Arab tuh utang disebutkan al atau ad Utang itu bahasa Arabnya apa? Korat atau dain. Para ulama mendefinisikan nih utang itu apa? Mereka mengatakan dab'u malin irfaqan liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Utang itu artinya mengutangin orang nih, memberikan uang kepada seseorang, memberikan harta kepada seseorang irfaqan lahu sebagai bentuk rasa kasih kepada dia, kasihan agar dia bisa mengambil manfaat dari uang itu dan mengembalikan yang sama. Jadi kalau utang satu juta mengembalikan satu juta. Landasannya apa? Irfaqon liman yantah. Irfaqon. Sebagai nama mengatakan ihsanan. Sebagai bentuk berbuat baik. Menolong, membantu saudara kita. Maka landasan mengutangin orang itu bukan mencari keuntungan. Kita ngutangin orang landasannya bukan mencari keuntungan, tapi membantu, menolong demi untuk mewujudkan masyarakat yang saling tolong menolong. Dan kita lihat Rasul SAW Alaihi Wasallam pernah berhutang. Rasul pernah berhutang. Oh, berarti mah Ah, sama kayak Nabi itu kan punya otak juga. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Rabi'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam istatlafa minhu hina ghaza Hunain 30 atau 40 alfan. Rasul SAW ketika mau perang Hunain itu pinjam pinjam uang. Sebagian mengatakan pinjam persenjataan perang ketika mau perang Hunain. 30 atau 40 ribu. Karena memang perang itu membutuhkan biaya. Besar-besaran dia Para jamaah jadi hutang itu boleh. Hutang itu boleh. Karena Rasulullah SAW berhutang. Tapi ingat hutang itu tujuannya akad hutang piutang ini bukan mencari keuntungan tapi membantu. Kalau ada orang mengutangin cari keuntungan, nah ini perlu ditanyakan tentang akad dia. Dan Islam ini subhanallah adalah agama yang sempurna. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Al islam dinan. Selesai itu agama sudah sempurna. Apa yang diperlukan oleh manusia sudah ada. Sudah ada aturannya. Dan karena kehidupan ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang luas rezekinya, ada yang sempit. Kadang-kadang memang berhutang itu tuntutan kehidupan. Tapi ingat tujuannya adalah membantu. Kalau sudah tujuannya cari keuntungan, para ulama menjelaskan kullu qardin jarra naf'an riba semua bentuk, semua jenis utang piutang yang ada manfaatnya, ada faedahnya nih, ada bunganya nih, bahwa riba. Maka itu adalah riba. Semua bentuk. Utang piutang, ngutangin temennya. Eh, anak utangin itu seratus ribu, tapi anterin anak kajian ya. Riba enggak? Riba tuh minjemin seratus ribu kalau temennya dibilang ya ya bismillah anak ridho kok nggak apa-apa ridho karena dipinjemin duit ya kalau nggak dipinjemin duit dia nggak diantarin gitu. Ya. maka bentuk manfaat yang lebih dari duit itu itu riba walaupun bentuknya tidak uang tapi manfaat contoh lain umpamanya ya anak utangin ente ya tapi traktir anak minta ditraktir dia riba bukan riba karena ada lebihnya. Jelas lebihnya itu. Dia harus mengeluarkan duit buat temannya. Kalau kayak tadi yang naik, yang ke kajian naik motor umpamanya, kalau naik ojek berapa dia bayar? Gara-gara diantarkan oleh temannya itu dia nggak bayar. Orang-orang kafir Quraisy ketika diharamkan riba, mereka mengatakan innamal bai'u itu riba. Kata mereka sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Kenapa kok diharamkan? Sama nggak sama riba? Mereka mengatakan, saya beli barang nih, beli buku nih, umpamanya 100 ribu. Anak jual 130. Boleh nggak? Boleh. Anak pinjemin pulang 100 ribu, kembalikan 130. Sama. Sama nggak coba? Sama dapat untungnya? Sama. Tapi beda judulnya. Judulnya jual beli ini cari keuntungan. Judulnya ngutangin orang berbuat baik menolong bukan cari keuntungan maka Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa haram riba. Allah halalkan jual beli tapi Allah haramkan riba. Karena jelas beda landasan. Jadi kalau ada orang sekarang buka perusahaan ngutangin orang untuk cari keuntungan itu namanya apa? Riba. Karena memang asasnya dia membuat perusahaan ini untuk cari keuntungan. Utang utang boleh bukan untuk cari keuntungan, untuk membantu, untuk membantu orang. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngakal-ngakalin riba, ya, macam-macam. Tetap mau dibikin gimana modelnya kalau riba tetap riba. Tapi alhamdulillah di Indonesia nggak ada riba. Bismillah, anak minum dulu. Coba tunjukkan bank riba di Indonesia. Anak kasih hadiah sebelum mengubah akidah hijau. Nah, bank riba, bank riba. Ada. Di mana? Bank konvensional, bukan bank riba, bank konvensional. Ada nggak sekarang sistem utang piutang yang ada ribanya? ini bapak pinjam sepuluh ribu ribanya lima ribu ya nggak mau orang dibilang riba oh haram nggak mau orang riba kalau bunganya lima ribu nggak apa-apa lah dia tuh kalau cuma bunga senang. siapa yang nggak suka cuma bunga dikasih bunga gitu kan maka Rasul mengatakan ada ada penamaan-penamaan hal-hal yang haram itu dengan selain namanya sehingga orang merasa nyaman mengamalkan Ketika dikatakan ini bapak pinjam sekian, bunganya sekian. Oke, okay, tidak apa-apa. Coba dirubah ngomong, bapak pinjam sekian, ribatnya sekian. Dia langsung mikir dilaknat tuh orang yang riba. Nggak, nggak, nggak mau lah. Karena memang kata-kata itu berpengaruh ke dalam hati. Maka kenapa orang-orang merubah nama-nama itu? Kemarin kita sudah bahas. Kenapa nama wanita tunasusila kok hilang? Karena ketika seorang perempuan dikatakan wanita tulang susila itu, dia nggak suka dengan nama itu dan berharap dia bertobat, meninggalkan nama itu. Begitu pula masalah kita. Yang ketiga, Rasul SAW itu berhutang untuk makan dia. Kalau kita katakan Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita. Allah Jalla Jalla mengatakan laqad kana lakum fi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik, suri tauladan yang baik, tapi bukan buat semua orang. Karena banyak orang-orang yang mencela Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bisa mengambil manfaat dari sisi atau dari sosok Rasulullah SAW adalah orang yang beriman dengan hari akhir. Dia mengharapkan hari kiamat, berjumpa dengan Allah, beriman dengannya, dan banyak berzikir. Nabi SAW Alaihi berhutang seperti tadi dalam hadis Abdullah bin Rabi'ah untuk biaya perang. Kemudian Rasulullah SAW berhutang untuk beli gandum, beli beras. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudin bi 30 sa'an min sya'ir. Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi baju perangnya itu digadaikan ke seorang Yahudi untuk mengambil 30 sok gandum. Sok itu kira-kira 3 kilo lah. Berapa gandum Sembilan, 90 kilo, 75 sampai 90 kilo. Karena Rasulullah SAW, ya punya beberapa istri yang harus diberikan nafkah pada mereka. Dan ini pertanda Nabi kita miskin. Ya. Nabi kita miskin Sallallahu alaihi wasallam Miskin harta tapi kaya Hati Sallallahu alaihi wasallam Oke sekarang umpamanya Anak Utang sama ente Anak utang sama tulah Mau makan mana Mau makan Dikasih 10 ribu acuh hukum lah Anak mau makan kepiting sopa Ya benar utang-utang buat makan Tapi yang dibeli yang mahal Atau mau makan anak kepingin makan sup nih Butuh 250 ribu Sup apa ini 250 ribu? Sup walet Itu orang-orang mau utang Tapi tidak melihat Dengan kondisi dia Dia itu memang miskin Ya kalau utang buat makan nih Kata Rasulullah SAW Seperti Nabi kita Muhammad SAW Utang Gandum, beli beras Beras itu banyak macamnya. Ketika kita tahu kita nggak punya, jangan mau beli beras yang nomor satu. Beli yang nomor tiga, lebih murah. Biasakan diri kita dengan kemampuan kita. Jangan memeluk pohon lebih besar daripada pohonnya. Kita memeluk pohon padahal tangan kita nggak mampu. Cari pohon yang kecil bisa dipeluk. Seperti itulah kehidupan ini. Maka para ulama menjelaskan bahwa hutang itu boleh yang bersih dari riba tentunya dengan dua syarat. Syarat yang pertama adanya kebutuhan yang mendesak dan bukan ingin bermewah-mewahan. Adanya kebutuhan yang mendesak dan bukan ingin bermewah-mewahan. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala tatkala mengomentari hadis Rasul SAW Nabi nggak mau mensolati orang yang punya hutang Beliau mengatakan wa fi hadal hadis isy'arun bi su'ubati amri dain wa annahu la yanbaghi tahammuluhu illa an darurah. Ibnu Hajar mengatakan kisah Rasul SAW tidak mau mensolati orang yang punya utang itu menjelaskan kepada kita bahwasanya utang itu berat. Urusan utang itu sangat berat dan tidak lazim seorang itu berhutang kecuali darurat. Darurat beliau mengatakan, bukan keperluan. Apa bedanya darurat dengan keperluan? Nah, Masya Allah nih ada topi. Apa bedanya darurat dan keperluan? Fadl. Tidak ada pilihan lain. Oke. Okay. Kalau kebutuhan masih di bawah itu. Enak kan jawabannya. Oh, enggak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Iya. Darurat itu nggak ada yang lain. Kalau kebutuhan hajah, kebutuhan bisa digantikan. Jadi hajat ini perlu kita. Kalau kita nggak pakai itu kita susah. Umpamanya HP. HP itu darurat apa keperluan? Keperluan. Karena kita nggak pakai HP masih bisa hidup kita ada masalah. Tapi susah. botol pun harus mana? Ke mamanya itu satu hal yang susah. Jadi Al-Imam Ibn Hajar mengatakan nggak lazim seorang itu berhutang kecuali darurat. Al-Imam As-Suyuti menjelaskan juga mengomentari hadis tadi Rasul tidak mau mensolati orang yang punya utang zajran lahum anit tasahul fil istidana wa an ihmal Ini sebagai bentuk peringatan keras buat mereka agar mereka tidak gampang-gampang berhutang. Gak gampangan berhutang apalagi nggak bayar. Jadi yang pertama adanya kebutuhan yang mendesak. Tapi kita kita tidak akan darurat, kebutuhan mendesak. Karena kebutuhan itu kalau kita tidak memiliki hal itu, jadi kesulitan Jadi sulit. Itu beda dengan darurat. Kalau darurat nggak ada jalan lain, harus. Yang kedua syarat yang kedua adanya dugaan kuat bisa bayar utang. Adanya dugaan kuat kita bisa bayar utang. Karena Islam ini menjaga hak orang. Kalau antum ngutang sama orang dan antum yakin nggak bisa bayar, maka antum sebenarnya mencuri. Antum yakin nggak bisa bayar, gitu. anak kayaknya nggak mungkin bisa bayar. Ngomong sama orangnya, kalau mau utang nggak bisa bayar itu, anak mau utang sama antum, tapi sepertinya anak nggak bisa bayar. Kira-kira diutangin nggak ya? Makanya Islam itu menghormati hak orang lain. Kenapa sekarang banyak orang nggak mau utangin? Karena banyak yang nggak bayar. Maka ingat hutang itu boleh dengan dua syarat tadi dan jangan berlebih-lebihan kalau sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebihan. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam semua. Berlebih-lebihan tidak bagus. Jadi kalau antum memang butuh dan antum yakin bisa bayar, umpamanya mau beli motor, boleh nggak utang motor jemaah? Boleh. Kita mau anak mau beli motor nih, nggak punya motor nih. <clears throat> Oke lah. Nih anak kasih 5 juta. Lah anak mau beli Tiger. Mau tahu beli Tiger Itu ada orang-orang yang seperti itu. Memang dia butuh, dia butuh. Dan dia yakin bisa bayar karena dia punya memang dia gajian tiap bulan gitu ya. Dia insya Allah bisa bayar. Tapi berlebih-lebihan dia, kok oh, mampunya? Ya udahlah. Kau beli yang murah dulu, nanti kalau punya rezeki silahkan beli murah. Soalnya yang namanya berlebih-lebihan itu nggak tahan. Sesuai dengan kebutuhan. Umpamanya, memang kita butuh motor yang kuat karena kita kerjanya medannya berat. Oke okay lah, beli yang bekas umpamanya atau gimana. Itu bagi orang yang membutuhkan. Terus bagaimana dengan orang yang punya duit nih? Datang saudaranya mengutang sama dia. dikasih lah. Kalau ada ikhwan yang mau utang, dikasih insya Allah. Insya Allah dikasih. Nah, memang seorang muslim seperti itu. Allah Jalla Jalal mengatakan Ya ayyuhal ladhina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khayyid La'allakum tuflihun. Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Rabb kalian dan berbuatlah amal kebajikan. Salah satunya mengutamakan saudaranya yang butuh, yang perlu dengan duit agar kalian tuh kalian sukses dalam kehidupan ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, al Muslim akul Muslim, Seorang muslim itu saudara buat muslim yang lainnya. La yablimuhu wa la yuslimuhu. Dia enggak boleh mendolimi dia. Dia tidak boleh menyerahkan saudaranya kepada musuhnya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan penuhi kebutuhan dia. Wa man faraja'a muslimin qurbatan Farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyingkat kesusahan seorang muslim, maka Allah akan singkat kesusahan dia di hari kiamat dengan hal itu. Wa man satara musliman Allah. Yang membantu, yang menutup aib saudaranya Allah akan menutup Maka berbuat kebajikan salah satunya yang mutangin saudara kita ini, dia saudara kita susah, melarat, apalagi buat makan, kita tahu nih, saudara kita kalau nggak makan nih dia bakal pinjam ke bank. Umpamanya seperti itu. Ya biar mau. Kemana kita? Dia jadi darurat nanti. Apalagi sudah darurat, masa kita nggak mau bantu sama dia? Ma'asyur muslimin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "La'an amshiya ma'a fi hajatin hatta yubda ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya aku bersama saudaraku menyelesaikan membantu dia menyelesaikan urusan dia itu lebih baik lebih aku cintai daripada itikaf di Masjid Nabawi 30 hari. Itu Rasul mengatakan hal Karena kalau itikaf, buat siapa pahalanya? Buat diri sendiri aja. Rasulullah mengatakan lebih aku cintai daripada itikaf bantu saudaranya muslim. Dan bagi orang-orang yang punya duit nih kalau nggak mau sedekah utangin saudaranya. Tetap dapat pahala sedekah. Karena ada orang yang takut ketika sedekah uangnya dikurang Kalau dia ngutangin dia yakin akan dikembalikan. Dia masih ada orang pinjam 100 juta, kobol, kasih. Ada orang minta sedekah 100 juta, Surat istighfar dulu. Istighfar. Tunggu tunggu tunggu, amal solih. Tapi kalau ngutangin dia tahu yang ngutangin yang pinjem ini sama dia orang kaya. Insya Allah dibalikin gitu ya. Tapi kalau dia minta, kita masih mikir-mikir, nggak apa-apa. Kita utangin. Yang pelit gak mau bersedekah, maunya zakat doang, tapi berusaha untuk utangin dapat pahala sedekah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna salafa yajri majra syatri sadaqah. Sesungguhnya meminjamkan sesuatu, mengutangin orang sesuatu itu sama dengan separuh sedekah. Kita kalau menjamin 100 juta, berapa sedekah 50 juta. Enak kan? Uang nggak berkurang, bakal dikembalikan tapi kita dapat pahala. 50 juta. Kemudian kita tahu sedekah itu bagaimana pahalanya. 50 juta itu bakal dilipat gandakan berapa kali sama Allah? Sampai 700 kali. Padahal uang kita nggak berkurang, kita nggak tanya. Tapi seperti setengah sedekah. Pernah datang kepada Rasul SAW seorang sahabat dengan Nah, kalau maktuma dengan seekor onta dengan pelananya ya udah lengkap untuk berperang di jalan Allah Jalla Jalal dia mengatakan ya Rasulullah hadihi fi sabilillah ni onta buat berjihad di jalan Allah Jalla Jalal apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqa kulluha maktum kau akan mendapatkan gantinya pada hari kiamat nanti 700 ekor onta Semuanya berkeluarga. Jadi yang akan ada di timbangan amal soleh dia berapa onta? Satu. tujuh ratus. Maka antumlah yang pelik mau sedekah hutang. Kalau tadi hadis Rasul mengatakan ya jadi majra syakri sedekah, di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sama dengan sedekah. Sekali sedekah. Sahabat Nabi Buraidah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran kana lahu bi kulli yawmin mithlu sadaqah." Man anzara mu'siran, barang siapa yang menangguhkan pembayaran hutang buat orang yang kesulitan, kana lahu bi kulli yawmin mithlu sadaqah. Dia akan dapat pahala sedekah tiap hari sejumlah uangnya dia. Jadi temannya punya utang satu juta, susah dia memang hidupnya susah. Ya, antum tangguhkan waktu dia. Biarlah kapal yang dia punya pulus bayarlah. Tiap hari jemaah kita dapat sedekah satu juta tiap hari. Kalau macam itu kata reda. kemudian aku mendengar Rasulullah SAW bersabda man antara mu'siran falahu bi kulli yomin mithlaihi sodakoh. Aku dengar lagi sabda Rasul SAW, barang siapa yang menangguhkan orang yang kesulitan untuk bayar utang, maka dia akan mendapatkan pahala double sedekah tiap hari. Dari jumlah nominal itu. Double, dua kali lipat. Fakultu ya Rasulullah, maka di sini Buraidah tanya kepada Rasul SAW. Ini kami itu katakul, karena menurut Buraidah, sabda Nabi kok kontradiksi. Kemarin ngomong sama dengan sedekah, hari ini ngomong Dua kali sedekah. Maka Buraidah tanya. Ya Rasulullah, ini kami itu kataku. Aku mendengar engkau berkata, falahu bi kulli yaumin mithlu sadaqah. Dia akan mendapatkan tiap hari sama seperti uang itu sedekah. Wa qulta an dan sekarang kau mengatakan falahu bi kulli yaumin mithlani sadaqah. Kau mengatakan sekarang bosnya dapat dua kali lipat pahala sedekah. فقال أنه ما لم يحل بين فله بكل يوم مثل صدقة selama belum jatuh temponya selama belum jatuh temponya dia akan dapat pahala sedekah satu wa idza halad dain fa kalau sudah jatuh temponya dan dia masih menangguhkan karena ada orang ketika jatuh temponya panggil apa namanya debt collector nanti berangkat ke rumahnya pulang Udah waktunya. Padahal tahu kita orang itu susah. Bukan nggak mau bayar. Ada orang nggak mau bayar. Kaya nggak mau bayar, begal. Ini memang nggak mampu. Wa idza halad dain fa falahu bi yawmin mithlaini sadaqa. Kalau jatuh temponya, kemudian dia masih tangguhkan, sudahlah. Itu bayar bulan depan. Itu dia akan dapat double pahala sedekah tiap harinya. Masya Allah jamaah. Gimana? mau minjem masih mikir-mikir saja gitu, Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah dengan keutamaan meminjam ini. Hadis bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "Ma min muslimin yaqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marrah." Iya, kata Rasulullah SAW tidaklah seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim lainnya dua kali maka dia seperti sedekah sekali. Hadis yang pertama tadi kita sampaikan Rasul mengatakan bahwa sedekah itu ya jadi majro sedekah. sama dengan separuh sedekah. Jadi kalau dua kali minjemin sama dengan sedekah seperti itu. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan la an uqrida musliman dinarain thumma yaruddani thumma yuraddani Thumma uqriduhuma أحب ilahi min أن أتصدق bihi. Kata Abu Darda, aku minjemin orang itu dua dinar. Dua dinar ini berapa? Kira-kira delapan setengah gram. 4 juta. 4 juta kira-kira. Aku minjemin orang ini dua dinar empat juta kira-kira kemudian dia kembalikan kepada aku, kemudian aku utangin dia lagi, lebih aku cinta daripada aku sedekah. Karena kadang-kala -kadang kita sedekah jamaah, kita sedekah, kita salah tempat. Orang kalau pinjam biasanya butuh dia. Tapi kadang-kadang kita sedekah lihat orang sedekah minta-minta padahal dia kaya raya. Tapi kalau orang memang mau pinjam dan kita tahu dia butuh, maka pinjamnya dia. Kita lanjutkan insya Allah. Ya, yes. Kita break dulu karena sebagian udah mulai khusyuk. Saya takut kalau sudah ada mulai khusyuk ini sambil merem-merem gitu kan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa ba'd Sudah ada yang mengutangin saudaranya siap-siap pahalanya besar sama dengan sedekah dan masjid ini juga butuh sedekah gitu kan. untuk kan mengutangin mengutangin orang itu kita kalau tahu dia orang kaya bakal dibalikin tenang nggak hati kita dari orang tenang nggak takut nggak balik tapi bagaimana kalau kita mengutangin Allah mengatakan man alladhi yukhrizu Allah qardan hasan fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim Siapa ni yang mau ngutangin Allah jalla jalaluh Bukan bersedekah sama Allah jalla jalaluh karena sebagian orang kalau bersedekah dia takut habis duitnya padahal sedekah tidak mengurangi uang kita maka Allah mengatakan siapa yang mau ngutangin Allah jalla jalal qardan hasanan fayudha'ifahu lahu maka Allah akan lipat gandakan Ibnu Qayyim menjelaskan tentang ayat ini bagaimana Allah menarik seseorang untuk bersedekah dengan kata-kata ngutangin karena manusia itu lebih mudah memberi hutang daripada bersedekah apalagi dia tahu nih yang pinjam duit sama dia orangnya kaya nggak pernah luput janjinya yang ketiga dia tahu kalau temennya ini kalau bayar biasanya ditambahin kita mau nggak utang wah anak kasih biasanya bulan nih nambahin nih ya Bagaimana Allah Jalla Jalaluhu yudha'ifahu lahu at'afan kathir. Allah lipat gandakan banyak sekali bahkan 700 kali. Kita ngutangin Allah 1 juta diganti berapa? 700 juta Maka makanya masjid kita, sekolah kita yang ada di Balikpapan ini yang butuh dengan bantuan ah, ini kesempatan untuk mengutangin Allah jaya jaya. Gak di dunia balasannya pasti di akhirat Hutang itu ternyata serem Kita sekarang masuk ke tema utang gitu ada orang yang gali lubang tutup lubang itu tidak merasa berat. Bahkan enjoy aja dalam kehidupan ini. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala an Rasul itu sering berlindung dari dosa dan buta. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maqam. Ya Allah aku meminta perlindungan kepadamu dari macam dosa, dan maghrib hutang. Sering Aisyah mendengarkan kekasihnya ini berdoa. Siapa yang hari ini berdoa Allahumma inni a'udzubika minal makam wal maghrib. Anak Rasul sering ya antum. Masya Allah. Fadal Kaab. Masya Allah. Antum punya utang. Ya Allah. Mudah-mudahan cepat bayar utang. Fadal. Iya. Jadi udah banyak utangnya nggak pernah baca doa ini. Tambah bertumpuk itu. Utang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung agar tidak punya utang. Maka Aisyah bingung kenapa kekasihnya kok sering banget. Maka suatu hari dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, Ma akthar ma tata'awad minal maghram. Wahai Rasulullah, betapa seringnya engkau itu berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari hutan. Maka Rasulullah SAW ingin membuka tabir yang mungkin tidak diketahui oleh Aisyah. Apa yang mendorong beliau ini berdoa agar dijauhkan dari hutang? Maka beliau mengatakan innahu man gharim haddats fakadzab wa wa'ada Orang itu kalau berhutang biasanya akan ngomong. Dan ngomongnya biasanya bohong. Dan berjanji dan dia ingkar janji. Hadis ini riwayat dari Ibnu dan hadis ini sahih. Subhanallah, ternyata hutang itu tidak sederhana cuma Hutang itu bisa mengantarkan kepada neraka. Gara-gara orang kalau janji, oh anak ini anak mau pinjam puluh semen berapa 100 juta. Ini rumah anak ini udah ditawar Padahal udah dijual. Udah ada yang nawar sekian gitu kan. Nanti selesai transaksi anak bayar. Ada Orang-orang yang berbohong seperti itu. Dia ngomong, Rasul sudah menjelaskan. Hadat, dia akan berbicara karena supaya diutangi. Soalnya kalau nggak kenal sama antum, siapa antum? Ntar nggak bayar. Oh, anak ini fulan bin fulan. Anak yang punya perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Anak butuh duit. Kapan itu bayar? Besok lusa nggak bayar. Besok lusa ditelepon Allah, Oh, afwan, lupa anak. Insya Allah hari Sabtu kan sekarang akad ini tutup banknya. Hari Sabtu anak bayar. Hari apa? Hari Senin anak bayar. Senin datang telepon lagi. Terus hutang itu jemaah akan mengantarkan kepada dusta, janji, bohong, ingkar janji terus. Dan Rasulullah SAW mengatakan, iya kumul wal tidak akan jauhkan dari kalian Fa'inal kadhiba yahdi ila al-fujur wa inal fujura yahdi ila an-nar. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kebohongan mengantarkan kepada dosa dan dosa mengantarkan kepada neraka. Orang itu akan terus berusaha bohong sekali. Biasanya bohong itu akan menolorkan kebohongan yang selanjutnya. Bohong itu seperti tasbih jemaah. kalau sudah memutus putus Merapel Terus bohong, bohong, bohong, bohong, bohong, bohong. Maka nah, Rasul menjelaskan kepada kita Hati-hati sama itu Dan orang kalau hutang itu Sengsara hidup Sampai dikatakan oleh sebagian ulama Hamun bilain. Wadulun bidnahar Di malam harinya kebingungan Mau tidur mikirin hutang dia Ini orang yang soleh Orang yang soleh tidur mikirin hutang Kapan ya Allah aku bayar hutangku Tapi orang yang gak soleh Gak pernah mikirin hutang karena dia memang gak mau bayar Iya, orang yang soleh ini nggak bisa tidur karena dia punya, aku punya hutang nih. Ya apa ya Allah bayarnya? Dia terus berusaha. Di siang harinya orang yang soleh ini akan merasa terhina. berikutnya kabur dia. Ikhwan ada di sana, anak mau ngaji di pojok sana aja. Mau. Itu orang yang soleh kita katakan. Kalau nggak soleh ya sudah jangan sana. Maka Rasulullah SAW seringkali membaca doa Allahumma inni yang minal hamdi wal Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kesusahan, ya, dari kegundahan, bahasanya anak sekarang itu dari galau dari kegalauan yang di hati ini dan kesulitan wa minal ajzi wal kasal dari lemah dan malas wa minal jubni wal bukhl dari sifat pengecut dan dari Ketikiran wa dhalal wa ghalabati dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Karena orang biasanya kalau punya hutang tuh ditindas sama eh kirim apa namanya? Debt kolektor. Ente berangkat ke bulan, ambil apa saja yang di rumah. Masya Allah. Kita mau ngomong apa? Karena memang kita punya hutang. Kita bayar. Semua awalnya itu dari hutang. Sampai akhirnya kita ditindas oleh orang. Maka para jamaah rahimakumullah jangan mati membawa hutang. Jangan mati membawa hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaghfirullahu lisyahid kulla dhanbin illa dhanb. Hadis riwayat Muslim. Allah mengampuni dosa orang yang mati syahid dengan tetesan pertama darahnya yang mengejut itu kecuali hutang antum berjihad di jalan Allah gitu kan anak berjihad padahal banyak hutangnya ada orang-orang yang kenapa berjihad daripada dikejar-kejar sama debt collector jihad jangan iya, dia pikirnya selesai urusannya dengan dia berjihad dengan Allah. Illa bain. Itu utangnya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan Muhammad bin Jahsh dia mengatakan kunna julusan anda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari kita duduk ini bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam farafa'a ila sama kemudian Rasul menengadah mengangkat kepalanya ke langit Thumma wada'a rahatahu ala jabhati Setelah dia melihat langit, dia letakkan tangannya di dahi. ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشهيد dalam kondisi seperti ini Rasul mengatakan Maha Suci Allah apa ini yang suatu hal yang berat yang telah turun kepada umatnya ini Fasakatna wa fazina maka sahabat melihat kondisi Rasul seperti itu pada ketakutan semua ada apa ini Fala makana min ada yang tanya para sahabat karena mereka menghormati Rasulullah SAW dan mereka takut ya takut ada masalah atau apa maka semuanya diam pada makanan minal ghad kata Muhammad bin Jash keesokan harinya aku bertanya kepada beliau ya Rasulullah ma hadha tashdid alladhi nazar wahai Rasulullah apa ini sanksi yang berat yang telah turun ini faqala kemudian Rasul menjelaskan Walladhi nafsi biyadih Demi yang jiwaku berada di tangannya Lau anna rajulan Utila fi sabilillah Andai kata seseorang berjuang di jalan Allah Sampai mati syahid Thumma uhya Kemudian dia dihidupkan kembali Thumma kutil Kemudian dia mati kembali Thumma uhya Dia dihidupkan kembali Thumma kutil Kemudian dia mati lagi Wa alaihi dainun orang دخل harta yang يبدأ lahu dan dia punya hutang nggak bakal masuk surga sampai dia bayar untuk hutang ini yang mati syahid tiga kali mati syahid nggak bayar hutang nggak bakal masuk surga sampai bayar hutang urusan sama Allah tinggal istighfar Antum punya urusan sama Allah, punya dosa, Selesai. Urusan sama manusia harus minta dihalalkan kita harus datang ke orang itu karena itu hak dia dan Allah menghormati hak hamba-hambanya hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Az-Zahabi dan dihasan oleh Syekh al bani rahimahullah taala maka hati-hati jangan antum jangan gampang-gampang utang. Rasul tidak mau mensolati orang yang punya hutang pada waktu awal Islam. Ketika ada baitul mal, maka Rasul menanggung orang-orang yang miskin, yang susah itu ditanggung oleh Rasul Tapi Rasul tidak mau awalnya mensolati orang yang punya hutang. Yang mau hutang, ada yang mau hutang apa antum mau baca doa untuk minal ma'sam wal maghrib paling enggak itu yang dibaca tapi kalau terpaksa mau utang maka ingat nawaitu itu harus jelas innamal a'malu niat harus ada niatnya utang itu nawaitu utang sama pulang ya bukan itu maksudnya niatnya di hati ini bagaimana niat ketika berhutang ada orang yang dari awal dia niat yang tadi kita katakan dia nggak bisa bayar dia, maka dia nggak mau bayar. Atau ada lihat fulan, oh, ini fulan banyak fulusnya ini. anak belum pernah utang sama fulan. Padahal utangnya udah di mana-mana. Kan? Ini ada mangsa baru kan, datang hmm, tiap hari pura-pura baik sama dia kan. Insya Allah, bang mana butuh fulus nih lah. Ah, berapa yang dibutuh? Karena udah seminggu udah ada hubungan baik kan Satu juta kotor. Hmm. Dapat dua hari hilang. Ya. Tidak pernah muncul. Ya. Biasanya seperti itu. Maka nawaitunya harus jelas. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Nasai bin Ma'mah dan riwayat Ibnu Majah dan hadis ini sahih. Ayyuma rajulin yaddayyanu daynan wa huwa mujmi'un annahu la yuwaffiyahu iya ulati Allah sarifan. Siapa saja orang yang ngutang sama seseorang padahal di hatinya ada niat untuk tidak bayar ada niat untuk tidak bayar laqiyallaha sariqan maka dia akan berjumpa dengan Allah sebagai seorang pencuri pencuri kita suruh mencuri nggak mau kan oh, Ustaz na'udzubillah dipotong namanya orang yang mencuri dosa besar mencuri tapi sebagian ada yang nggak ada yang niat dari awal. Maka niatnya yang betul. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, kalau tadi Rasul menjelaskan sanksi di akhirat. Di hadis lain dalam riwayat Bukhari Rasul menjelaskan sanksi di dunia ini. Buat orang yang nawa itu utangnya nggak benar dari awal, nggak mau bayar. Atau dia ngomong kalau anak punya pulus anak bayar, nggak punya ya bagaimana? Jadi dia sudah punya niat nggak mau bayar karena tahu nggak punya fulus. Ya. Rasul mengatakan man aqada amwalan nas yuridu ada'aha adzallahu. wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang ngambil uangnya orang ini dan dia punya niat untuk bayar, maka Allah akan bayarkan buat dia. Subhanallah. Yang bantu bayar siapa? Allah. Jangan-jangan. Allah bantuin kita bayar ketika kita ngutang ya Allah kau tahu nih aku butuh ya Allah bantu aku bayar ya Allah Allah akan bayarkan buat kita dan sebaliknya waman akhadaha yuridu iklafaha atlafa Allah barang siapa yang ngutang tapi dalam hati kecilnya nggak mau bayar Allah akan hancurkan dia kita lihat tuh subhanallah ada orang-orang yang merasa tenang dengan Hutang, hutang, hutang. Dia lupa kalau Allah akan menghancurkan dia. Usahanya bangkrut, keluarganya murad marit, nggak dihormati orang. Allah hancurkan. Akrafahullahnya Allah rusak. Maka hati-hati dengan urusan hutang itu. Antum tinggal lihat. Ketika membutuhkan sesuatu, ingat tadi kebutuhan mendesak. Tidak melebihi dari kebutuhan itu juga niat untuk membayarnya Allah akan bantu saya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad secara mausul. Imam Bukhari meriwayatkan secara muallaq. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam Anna rajulan min Bani Israel Ada seseorang dari Bani Israel Sa'ala ba'da Bani Israel An yusifahu al Dia pinjam kepada seseorang dari Bani Israel Jadi kisah ini kisah pada masa Bani Israel. Ada seorang mau pinjam duit sebesar seribu dinar. Seribu dinar itu berapa? Eng. Ya. Empat kilo. Iya. Bukan. Empat puluh kilo. 400 juta 2 M 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Berarti itu kalau 1000 dinar 4 kilo, koma seperempat. 4 kilo seperempat ya. Berarti 2 M. 2 M dia mau pinjam. Katanya orang kaya punya duit ini, ini di syuhada usyidun. Datangkan saksi. Kalau kamu utang. Faqala kafa billahi syahidan. Cukup Allah jadi saksi. Mungkin dia di sana nggak punya teman, nggak punya apa. Sudah Allah saksi. Fala fa'tini kafil. Datangkan orang yang akan menjamin kau bayar utang. Karena ini kalau nggak ada yang jamin di mana nanti kalau kabur ini? Kan banyak kan yang kabur nggak bayar utang. Maka dia minta itu ini di datangkan yang menjamin kau akan bayar utang. Qala kafa billahi kafir. Cukup Allah yang jamin aku. Bayar. Ini berbicara hati jemaah. Orang ini niat banyak. Maka dia mengatakan kafa billahi kafira cukup Allah yang jamin aku aku bayar. Orang saudara benar tak? Fadafa'a ilaihi ila ajal musamma. Akhirnya dibayar sampai waktu tempo yang tertentu. Orang ini membawa uang itu berdagang. dan bahra. Dia naik kapal entah ke negeri mana dia setelah dia selesai dari usaha di sana, mungkin dari pulau yang lain, dia mau balik ke sama kata. Dia cari perahu di pantai itu. nggak ada. Karena ombaknya gede banget. nggak ada perahu yang bisa mengantarkan dia. nggak ada yang mau. Karena dia tahu waktunya sudah jatuh tempo untuk bayar utang. Dia harus ketemu sama Pulang ni Maka fa'akhada khasyabatan ini cerita kalau bukan dari Rasulullah SAW mungkin kita enggak masuk akal buat kita. Tapi yang menceritakan adalah Rasulullah SAW. Maka orang ini ambil kayu, dilobangin tuh kayu sama dia, dimasukkan ke dalam sana seribu ginar. Kemudian dia tutup rapat-rapat. Kemudian dia tulis surat di sana. Dan dia sebelum melemparkan ke laut mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya fulan minta saksi ya Allah. Dan aku mengatakan kafa bika syahidah. Cukup kau saksinya. Ufarobiya bika. Dia ridho kau menjadi saksi. Dan dia minta penjamin dan aku katakan kafa bika syahidah farobiya bika ya Allah. Dia ridho kau menjadi penjaminnya. Ya Allah sampaikan ini ke dia. Dilemparkan Ditunggu sampai sampai tenggelam dia pulang. Tetap dia tiap hari itu berusaha untuk cari kapal, kayak cari kapal untuk berangkat ke Solo lagi. Temannya yang di sana, yang punya uang itu, nungguin karena waktunya banyak. Maka dia ke pantai. Ke pantai nunggu mungkin ada kapal yang datang membawa uang dia, kata dia ditungguin sama dia. Ombaknya berat, gak ada kapal yang datang sama sekali. Tiba-tiba laut itu melemparkan kayu itu. Dia ngomong daripada anak pulang dengan tangan kosong. Anak bawa buat kayu bakar. Dia bawa kayu. Ketika dia belah, duitnya ada di situ. Siapa yang menyampaikan? Allah. Temannya yang di seberang itu tetap tiap hari cari kapal. Karena dia pun tidak tahu sampai atau tidak nggak tahu dia. Tapi dia dititipkan sama Allah. Maka dia bawa seribu dinar lagi naik kapal. Kemudian sampai di sana dia ketemu sama temannya. Dia mengatakan, Wallahi maziltu dan fi talabi Makkah fil Demi Allah, dia ini minta maaf karena terlambat bayar. Demi Allah, aku ini tiap hari cari kapal agar aku bisa ketemu kau. Wa ma wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fi. Aku enggak dapat kapal kecuali yang sekarang aku naik. Qala hal kunta ba'atha ilayya bi syai'? Aku kok mengirimkan sesuatu ke aku? Qala ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla alladhi jitu fihi. Aku sudah kasih kabar kau, aku tidak menemukan kapal untuk nyebrang kecuali kapal yang tadi aku berangkat. Kau kemudian dia mengatakan فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة Allah sudah bayarin hutang Allah sudah kirimkan hutangmu Kau pulang yang seribu dinar Subhanallah Jadi kalau kita niat mau bayar Aman kita ini sama Allah Jalla Jalla Dan kita berusaha untuk bayar Allah tahu Allah itu malikul mulk Allah yang punya semuanya Tapi kalau hati kita memang nggak mau bayar maka Allah akan hancurkan kita bersama. Jangan menunda-nunda yang punya utang. Tak kalah jatuh tempo, berusaha. Kalau nggak bisa bayar, datengin tuh orang, jangan kabur. Karena banyak di antara kita, subhanallah, yang ngajinya kenceng, hafalan Qurannya banyak, utang nggak bayar. Ada sebagian mungkin seperti itu. Sehingga dakwah salaf kadang-kadang tercoreng dengan orang-orang seperti itu. Maka kalau jatuh yang nggak bisa bayar, datang pulang anda minta maaf, minta maaf, anda nggak bisa bayar. Datang lagi, ini mau sampai kapan? Anda nggak tahu. Anda sampai sekarang usaha seperti ini, jelaskan sama dia. Mudah-mudahan dia menerima alasan kita. Kalau belum jatuh tempo, tapi kita sudah punya duit, Karena sebagian orang, ah dapat fulus, ah anak putar lagi mah. Kan belum jatuh temponya kan. Pas jatuh temponya, habis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna khiyarun nasi ahsanuhum tabaran. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling baik kalau bayar utang. Subhanallah. Jadi bukan yang sholatnya banyak tuh. Kemarin kita sudah bahas tentang seorang yang hablum minallahnya bagus. Sholat malam, puasa sunnah, tapi gara-gara mengganggu orang lain dengan lidahnya, neraka tempat. Maka Rasul menjelaskan kepada kita bahwasanya yang paling berat di timbangan di hari kiamat itu apa? Aqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat di timbangan itu akhlak yang mulia akhir balik. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan matul ghani zulmun yuhillu Allah wa uqubata. Menunda-nunda membayar hutang dari orang yang sudah mampu itu kedzaliman. Itu suatu kedzaliman. Antum nunda-nunda udah mampu bayar, anak masih perlu ini, anak masih perlu ini. Kalau perlu jual barang untuk bayar hutang untuk bayar utang jual bayarnya kalau sudah jatuh tempohnya jangan kita ini bermewah-mewahan sedangkan kita punya utang karena banyak sekarang orang yang apa ya lifestyle gitu ya gaya hidup pokoknya harus kelihatan perlente ini itu nggak ada yang tahu kalau dia banyak utangnya jual tuh barang-barang ini untuk bayar utang kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang kalau bayar utang nih Doakan orang yang ngutangimu. Bukan marah-marah. Kadang-kadang ditagih ya. Datang orang nagih. Kita yang marah. Sampai di beberapa tempat itu. Kalau ada orang nagih. Yang keluar itu celurit. Ente mau duitnya apa mau ini? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sudah diutangi. Seharusnya dia yang datang bayar. Bukan orang yang punya duit yang nagih. Seharusnya dia yang bayar. Dia malah marah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membayar utangnya kepada Abdullah bin Rabi'ah yang utang 30 sampai 60 ribu tadi, Rasul mengatakan Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Innama jazaa'us salafi al-wafa'ul atau jazaa'us silfi al-wafa'ul Kata Rasulullah SAW mendoakan orang yang ini semoga Allah memberikan berkah untukmu di keluargamu dan hartamu. Ini orang baik ini. Kita doakan mudah-mudahan tambah berkah. Kita kalau doakan gitu, mau ngutang lagi itu kan enak. Kita doakan. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu innama jaza sesungguhnya balasan buat orang yang mutamin itu al wafa wal hamd. balasannya itu ada tepat janji dan memuji dia jika aku pulang alhamdulillah Pulang tuh Masya Allah baik banget Akhirnya banyak yang ngutang sama Lalu kita muji dia Tapi antum lihat hati-hati Kalau antum lihat temennya nggak nggak bayar utang Jangan ditunjukkan kepada teman yang baik itu Para jamaah Kalau ada orang nggak bisa bayar utang sama kita maaf ya udah kalau dia kita lihat memang nggak mau udah tidak usah lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita karena rojulun yudainun nas fakana yakuli fata ada orang yang kerjanya ngutangin orang dia suka bantu orang maka dia ngomong sama pembantunya ida ataita mu'siran fatajawaz anhu kalau kau datengin orang nah nagih dia ini datang ke rumahnya orang-orang yang punya utang itu kalau kau ketemu orang yang kesulitan maafkan dia ini pesannya kepada anak buahnya. Kalau kau berjumpa dengan orang yang kesulitan, maafkan, gak usah bayar dia. Apa kata dia? La'allallah yatajawaz anna. Semoga Allah memaafkan kita. Kata Rasul, "Falaqiyallah wa tajawaz." Maka dia berjumpa dengan Allah dan Allah maafkan dosa-dosa dia. Gara-gara dia suka memaafkan orang itu. Kalau antum takut nggak dilunasi, Ustaz, antum takut mengutangin orang, Ustaz. Karena udah banyak nih kejadian. Siapa yang punya teman nggak bayar utang sama dia? Banyak. Banyak korban di sini. Kalau takut jadi korban, gadai. Iya, gadai itu solusi agar orang yang utang itu bayar. Karena memang banyak orang yang nggak bayar utang, jadi kalau ada orang utang sama antum, ya udah, nanti gadaikan lah apa sesuatu. Motornya, rumahnya atau apa saja, jaminan. Dan ingat gadai ini bukan untuk cari untung lagi. Utang utang itu asasnya menolong jadi ketika ada orang gadai sama kita, kita ini mau nolong dia tetap bukan cari keuntungan. Hanya saja kita khawatir dia gak bayar. Itu intinya. Sekarang sudah muncul di Indonesia tempat-tempat gadai untuk cari keuntungan. Anak mau pinjam duit satu juta nih, nanti gadain apa nih? Motor nih, motor. Wah, baguslah nih sejuta boleh anak pakai motornya boleh football ridho nanti pakai ya ridho lah kalau enggak enggak dipinjemin duit Enggak nggak boleh kita pakai motornya itu dan para ulama membahas jelas masalah gadai itu Ingat tadi kita sudah sampaikan kullu qardin jarra naf'an riba. Itu kaidah di antara para ulama. Semua bentuk utang piutang yang menarik manfaat buat kita itu riba. Manfaatnya manfaat akhirat iya, tapi manfaat dunia yang tadi kita katakan itu riba. Sekarang banyak di Jawa, entah di sini ada nggak? Di Jawa itu ada gadai sawah. Ada gadai sawah kita gadaikan biasanya orang-orang kaya di kampung itu orang miskin datang mau ngawinkan anaknya mau apa nggak punya duit gadaikan sawah. Gadaikan sawahnya, siapa yang garap sawahnya? Yang punya sawah tetap ini cuma jaminan nih sawahku ini. Jaminan kalau aku gak bayar dua tahun kau jual. Kebanyakan di Jawa, di kampung kita itu yang garap yang punya duit. Umpamanya anak nih yang punya duit datang pulang. Ustaz, anak mau punya duit 10 juta tuh. Anak gadekan sawah nah, nih, kasih. Berapa tahun bayar? 3 tahun oke. Okay. 3 tahun yang garap anak. Terus gerak. Ya, dapat untung nggak anak? Untung. Kalau nyewa sawah itu tiga tahun berapa? Dan banyak terjadi jamaah orang itu sudah tiga tahun datang nggak bisa bayar. Terus gimana? Ya monggo digarap terus. Sampai kapan dia goyang? Subhanallah ada seorang yang nahsabuhu salih di Jember itu saya tahu dia terima gaji dia nggak tahu waktu itu ada dia cerita Ustaz ada pulang gaji sawah sama mana dua tahun dua juta setelah dua tahun dia datang ke anak ngomong nggak bisa bayar anak ngomong sini sini nih anak kasih duit ente ke kawannya tiga ratus soalnya anak udah dapat untung lebih banyak dari duit itu Gimana dia mau bisa bayar kalau sawahnya kita yang garap? Orang dia, ya dia jadi kuli di sawahnya orang. Karena sawahnya sendiri kita yang garap. Nggak boleh. Itu yang namanya gadai ini diperbolehkan untuk jaminan saja. Bukan untuk kita manfaatkan. Walaupun dia mengatakan, Ustaz, ribo bin ribo. Ya jelas ribo. Karena dia kalau nggak ribo, dia nggak dikasih duit sama aku. Jadi ridhonya itu ridho terpaksa coba. Dan juga itu jelas Syekh Utsaimin yang momen Syekh Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Muhdil Muhtad itu dijelaskan masalah gadai. Jadi orang-orang yang kerja gadai tolong diperhatikan. Karena ada orang gadai sepeda motor sampai punya 10 sepeda motor. Akhirnya sepeda motornya dia sewakan atau kadang-kadang digadaikan ke orang lain lagi dengan duit yang lebih besar lagi terus gitu. bilang kembali ingat kembali lagi bab utang piutang itu babul ihsan, babul irfa, bab belas kasih kepada saudara kita, membantu bukan untuk cari keuntungan. Kemudian tulislah kalau ada orang punya utang. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran Karim itu ayat terpanjang di dalam Al-Quranul Karim itu ayat tentang utang piutang. Di surat apa? Al-Baqarah. Nah, apa? Di surat Al-Baqarah. Barakallahu fikum. Ayat berapa? Anda kasih lebih. Ayat ini mah susah mah. Harus yang besar ya hadiahnya. Nah, nah, fadal. 282, Masya Allah. Bunyinya gimana? Fadal, iya, fadal. Ya, 282 ya ayuhan alladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajalin musamma. Naam, fadal habibi. Barakallah fikum. Tulis tuh. Kalau ada orang utang kadang-kala kita lupa, kadang-kala keluarganya lupa, mati, punya utang kan? Kita datang ke rumahnya. Mas, bapaknya sampai punya utang. Loh, nggak pernah ngomong sama saya. Terus gimana? Ya nggak tahu saya. Itu urusan sama bapak saya. Bapaknya sudah mati gitu kan? Masa mau ke kuburannya pak? Sampai punya utang pak? Nggak bisa. Makanya Allah menyuruh nulis Faktuhu harus ada saksi nggak harus ya dianjurkan ada saksi ditulis sampai kapan bayarnya. Kalau ada yang nggak ada temponya nggak apa-apa. Ada orang ngutangin orang sudahlah ente bisa bayar bayar nggak bisa bayar nggak apa-apa. Biasanya nggak bayar gitu. <laughs> sudah seperti itu biasanya nggak bayar. Itu dibaca nanti ayat 282 di surat Al-Baqarah tentang menulis hutang itu salah satu tujuannya itu jamaah ya supaya lebih enak, lebih jelas, nggak ada hilaf. Datang pulang ini punya utang 3 juta, eh 2 juta utang anak kan? ya. Terus gimana? Saksinya nggak ada, saksi nggak ada, tulisan nggak ada, siapa yang menang? Akhirnya harus ke hakim ribut sama hakim. Nah, jadi kalau sudah ditulis nih, ente punya utang 3 juta, masya Allah betul, anak bayar. Maka nulis itu penting dan ternyata Islam ini Islam ini yang sudah 14 abad yang lalu itu sudah menganjurkan adanya notaris, adanya notulen, utang piutang ada saksi, ada penjamin, masya Allah, gitu kan? Ini benar-benar sempurna agama kita ini. Terakhir, bagaimana tips-tips agar kita bebas dari utang? Nih? Bagaimana supaya kita ini bebas dari hutang? Yang pertama jangan hutang. Itu jelas kalau antum ingin terbebas dari hutang jangan hutang. Ridolah dengan yang sedikit. Ridolah dengan yang sedikit. Allah kasih kita setiap bulan 100 ribu. Maaf, 1 juta. Kadang-kadang saya ngomong sama istri Tuh. ini abang ini gajinya sekian. Buat belanja sekian-sekian. Bang, gak cukup bang. Ya dicukupkan. Orang memang gajinya segitu gitu kan. Apa mau dipaksa suruh kerja lagi kemana-kemana gitu kan. Akhirnya pagi, siang kerja. Ya udah gajinya sini. Entar gak cukup. Ya bismillah lah. Akhirnya anak sama istri. Coba yang ditanya sama istrinya pulang. Anak tahu, Fulan itu gajinya lebih sedikit dari anak. Berangkat son, berangkatlah dia. Ya. Eh, ini tiap bulan kasih berapa sama suami? Kasih sekian. Wah, cukup kata dia. Lebih sedikit dari yang anak kasih. Kata dia, Alhamdulillah. Akhirnya dia balik, iya bang, insya Allah cukup. Kata dia Alhamdulillah. Karena orang itu kadang-kadang dia merasa nggak cukup tuh duit segitu. Memang adanya segitu, mau diapain? Ibu-ibu jangan maksain suaminya harus nguli dari pagi sampai malam gitu kan. Ya udah kesian itu yang ribel emosi. Umpamanya nggak bisa makan daging kecuali bulan Idul Adha. Ya Ya ada, ada jamaah. Anak lihat orang-orang yang tidak pernah makan daging kecuali ketika Idul Adha. Idul Adha aja dia makan daging. Selama itu sate sayur tempe maksudnya bukan sate beneran orang dia nggak bisa makan daging nah yang kedua jangan mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang sekunder jangan kebutuhan yang asasi apa primer misalnya ya jangan mau beli pot di rumah gitu kan anak kepingin bang anak kepingin ada kembangnya di rumah ini Suaminya ngomong makan aja susah nih. kembang di rumah gitu. Ya udah, kebutuhan yang asasi. Kepingin yang macam-macam, kita nanti lah. Suami juga harus pinter-pinter ngambil hati istrinya. Nantilah kalau abang punya rezeki abang belikan. Sekarang yang ada inilah diatur ya. Kemudian jangan membesar-besarkan hal yang nggak penting. Tadi kita sudah kasih contoh kita butuh rumah bang, anak kepingin rumah nih. Yang ada duit bisa buat bikin rumah. Anak kepingin di jalan protokol bang. Ya, duitnya main cuma 100 juta. Ya udah, beli secukupnya. Jangan sampai terjebak hutang kita gara-gara ingin yang lebih. Tapi kita jangan membesar-besarkan. Tadi kita contohkan juga yang butuh HP. Butuh HP, sekarang udah jadi kebutuhan. Belilah. Ya iPhone. iPhone abal-abalan. Tapi nggak boleh beli iPhone laba-laba. Boleh nggak jemaah? Nggak boleh. Kalau yang asli itu. Anak jadi ngiklanin iPhone di sini. Alhamdulillah. Nanti dihapus itu ya. Kemudian yang kepingin mobil, kadang-kadang sudah butuh anaknya sudah banyak. Ngomong sama istri ngomong, bang, ini anak udah banyak, butuh mobil oke okay lah kita beli ini ada duit 17 juta bisa beli beli mobil bisa jangan bilang anaknya pertama beli mobil di Jember 17 juta tuh masya Allah gitu kan Gak utang gitu kan duitnya segitu alhamdulillah bang mau Lexus baru ini duitnya 17 juta maunya Lexus gitu kan itu jangan membesar-besarkan seperti itu. Udah, pokok bisa jalan. Paling nggak bensin plus plus dorong. Nggak apa-apa. Itu kan Bismillah yo pagi-pagi dorong gitu kan. Tapi punya mobil, alhamdulillah. Pokoknya jangan membesar-besar. Yang keempat, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan. Kalau kita membandingkan diri sama orang lain, sengsara hidup kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Unzuru ilaman man huwa asfala minkum. Nih, membanding-bandingkan ternyata boleh kupar. Boleh, tapi dengan yang di bawah kita. Kalau membandingin sama yang di bawah kita. Wala tamdur ilaman man huwa a'la minkum. Fahuwa ajidadu ini, takzdaru nikmatullah alaikum. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kalau membandingin sama yang di bawah, boleh. Istri kita minta macam-macam, yuk ajak ke rumahnya Pulana yang makan sehari cuma sekali dengan gitu Eh, itu lihat pulang itu kesian dia akan bersyukur akan bersyukur tapi kalau kita punya teman antum lah umpamanya sering ke rumahnya orang kaya tiap hari ke rumahnya orang kaya antum ke rumahnya orang kaya istri ke rumahnya orang kaya temannya orang kaya semua tiap hari pulang ini terus bang Pulang belian, bang dari bang itu beli villa beli ini sengsara hidupnya Bahkan ibu-ibu hati-hati ibu-ibu. Anak pernah punya teman di Madinah itu mau menceraikan istri, Dia kerja supir di Saudi. Suatu hari telepon sama istrinya. Gimana dia sehat semua? Ceritalah namanya istri kan banyak cerita biasanya. Bang, misalanku fulan baru beli villa bang. Satu M setengah. Yang ngomong anak nyupir di sini omongannya satu M setengah <laughs> gitu kan. Dia Benar-benar marah dia. Dia ya, tutup hatinya ngomong. Baik anak kepingin ceraikan istri anak. Baik jangan yang kenapa kamu diceraikan? Kata dia gara-gara ngomong itu kata dia. Sabarlah anak ngomong. Tapi ibu-ibu perlu lah. Jangan membandingkan dengan orang lain. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Fulan bisa beli, mungkin dia punya duit. Kita nggak bisa ya udah. Jangan bandingkan dengan dia. Kemudian yang kelima, berlebih-lebihan itu bukan hak istri dan anak. Enggak. Kadangkala suami ini ngutang ya, karena istrinya minta sesuatu yang lebih, kepingin ini, kepingin itu, kepingin macam-macam, bukan hak. Jadi kita nggak harus. Kita wajib memberi nafkah kepada anak istri kita wajib, tapi sesuai dengan bil ma'ruf, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berlebih-lebihan. Memang kadangkala biaya hidup itu mempengaruhi tapi tetap kita katakan aku punya sekian ya udah aku cuma bisa berikan ini dan besok kita akan ngomong sama ibu-ibu insya Allah lebih panjang lagi nah iya ibu-ibu kan harus di dilurusin bapak-bapaknya juga harus lurus lah jangan cuma ibunya yang lurus yang keenam terbukalah sama istri masalah keuangan kalau nggak mampu kalau sulit, ini biasanya suami-suami gitu. Kalau sulit terbuka sama istrinya. Dek, aku cuma punya uang sekian. Kalau banyak duitnya, persiapan buat kawin lagi. Gitu. gitu kan? Gak dikasih tahu istrinya. Itu betul ibu. Betul loh ya. Kalau lagi susah, masya Allah, gitu. Ya. Dia ngomong sama istrinya, dia, aduh, susah banget. Kalau ada kelebihan uang, langsung masuk kemana nggak tahu. Tapi kita kalau memang susah ya kita harus terbuka. Seorang suami nggak punya kewajiban buka tentang keuangan dia nggak nggak punya, nggak ada kewajiban dia untuk hal ini. Karena suami ini punya kewajiban yang banyak sekali. Dia harus bantu orang tuanya, dia harus bantu adik-adiknya, keluarganya. Ketika dia buka sama istrinya, dia ngasih fulan, fulana, ngasih orang tuanya. Kadang-kadang istri kita cemburu. Dan itu wajar, itu manusia. Maka antum nggak usah kasih tahu supaya dia nggak sakit hati. Itu bukan khianat, bukan. Karena untuk menjaga hati istri kita. Tapi kalau istri kita menerima, kita kasih penjelasan sama istri kita dengan penjelasan yang baik. Nah, jadi kalau itu kan kepingin nanti anak-anaknya berbakti juga sama Ketika aku masih orang tua, pasti ganti sama Allah karena aku. Mudah-mudahan seperti itu akan terbuka hati kita, hati istri kita. Kemudian Jangan terbuai dengan kredit. Kredit, subhanallah. Apa yang nggak dikreditin sekarang buat ibu-ibu itu Abaya kredit, daster kredit, semuanya kredit. Akhirnya utang hidup sampai mati punya utang. Dan ini kemudahan-kemudahan yang diberikan memang menggoda kita. Bisa kalau kontan nggak bisa beli gitu kan ya udah nggak usah beli celengin dulu celengin dulu nanti sudah lengkap bisa buat bayar pak tapi kalau kita terbuat dengan kredit ibu-ibu khususnya sekarang ini HP dikreditkan iya apalagi kreditnya sistemnya sudah sistem riba alhamdulillah, yang membuat kita ya kadang-kadang terbuai dengan hal itu Tadi kita katakan jangan memujurkan kakimu lebih dari selimutmu, iya. Jangan memeluk pohon lebih besar dari tangan kita. Tadi mau beli motor, mau beli apa butuh, ya sesuai. Biar nggak kredit. Punya uang 3 juta, mau beli motor, ada motor harga 3 juta, ada. Di balik lapan masih ada, ada. Sudah Bismillah. Itu berkah insya Allah kita nggak punya utang, apalagi utang utangnya sudah kebal. Riba jadi kita nantinya seperti itu. Sudah nikmati ini malu Ustaz. Malu pakai motor jelek. Bismillah, motor jelek itu nikmat. Daripada kamu punya motor. Itu yang pertama. Yang kedua, motor itu nikmat daripada antum punya Harley. Ngutang. Punya Harley, utang. Antum kalau beli motor bagus, baru grace Kadangkala dia mengurangi kebahagiaan hati. Masuk warung, masih ada enggak? Makan enggak enak. Coba motornya jelek, kuncinya ceket, makan. Enggak ada urusan Nikmat tuh motor yang jelek tuh. Yang penting enggak mogok-mogok nih. Yang mogok-mogok nih ya susah tidak. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8. Jangan dekat-dekat dengan bank. Jangan dekat-dekat. Sekarang ini kita nggak dekat-dekat banknya yang dekat-dekat. Kita untuk mau jauh di telepon ya. Eh, Pak, nih ada kredit ringan. Apa biasanya istilahnya? Tanpa anggunannya, apalah istilahnya gitu kan. Itu banyak teman-teman cerita dipaksa nih 500 juta nih buat usaha apa macam Subhanallah, kadang kadang hati tergoda karena berpikir tidak kalau modal lebih banyak keuntungan lebih banyak. Kita lupa bahwasanya Allah berfirman yamhaqullahu riba. Allah hapuskan berkahnya riba. Banyak tapi nggak berkah buat apa? Siang malam mikirin harus bayar bang Ustaz ringan bunganya Ustaz. Iya. Tetap nggak boleh. Jangan dekat-dekat sama orang. Kecuali untuk terpaksa. Terpaksa itu gimana? Kalau nggak utang sama bank mati ya. Ya kalau sudah terpaksa seperti itu, ya beda lagi hukum namanya terpaksa. Yang haram bisa jadi boleh. Kemudian yang ke sembilan, jauhi kartu kredit. Kita ini kalau punya duit kan enak mau ke toko, lihat duitnya dulu kan. Ah, cuma 100 ribu. Belanjanya 100 ribu. Tapi coba punya kartu kredit. Masuk toko aman, ambil sana, ambil sini, tinggal gesek. Digesek, padahal nggak ada ya kan, tapi dia tahu nanti bayarnya akhir bulan gitu, gimana gitu kan. Itu gara kartu kredit. Dan berapa banyak orang yang utang telepon, utang TV, macam-macam lah pakai kartu kredit. Katanya nggak pakai bunga. Memang sebagian mengatakan tidak pakai bunga, tapi tetap sistemnya sistem riba, bank, sistem riba. Dulu sistem riba di jahiliyah itu lebih mirip dengan sistem kartu kredit. Mereka itu kalau ngutangin orang, mau ngutangin satu juta, itu nggak ada bunganya di masa jahiliyah. Bunganya itu baru akan ada ketika jatuh tempo nggak bisa bayar. Jadi sebulan datang di mana ente? Tapi au tazi. Seperti itu masalah. Ente bayar, ente bayar. Jadi penambahannya itu kapan? Ketika jatuh tempo. Sedangkan sekarang ini lebih jahat Pinjam 100 ribu, dapatnya 90 ribu. Bayarnya 100, 30 ribu atau 110 ribu. nah Alhamdulillah Maka tetap sistem kredit kartu kredit itu sistem eh, sistem riba. Maka kita jauhi hal itu supaya berkah hidup kita. Dan yang ke sepuluh baca doa. Supaya kita terhindar dari hutang itu. Allahumma inni a'udzubika minal mahzam wal maghram Kemudian doa Rasul SAW yang tadi kita baca Allahumma inni a'udzu bikal hammi wal hazan wa a'udzu bikal 'azzi wal kasal wa a'udzu bikal jubni wal bukhl wal bukhl wa a'udzu bika min dhala'id dain wa ghalabati riyad hadis riwayat Bukhari itu banyak disebutkan di kitab-kitab hadis itu supaya kita dia terperosok ke dalam hutang gimana kalau sudah punya hutang sekarang sekarang kita ngomong sama punya hutang niatnya coba diperbaiki antum dulu niatnya mau bayar enggak supaya bisa bayar niat itu bisa dirubah kita dulu niatnya nggak mau bayar tapi gara-gara ada debt collector akhirnya kita mau bayar sekarang kan kita istighfar minta ya Allah minta maaf ya Allah aku dulu niat nggak bayar maka sekarang niatkan untuk membayar karena tekad dari awal untuk membayar itu akan memudahkan kemudian menyempitkan pengeluaran nih. Antum gaji udah tahu satu juta, umpamanya punya utang, ngomong sama istrinya, dek ini 900 buat belanja, 100 buat bayar utang. Jangan dihabis-habisin. Karena kita punya utang, kita punya tanggungan. Maka dengan itu insya Allah diberkahi sama Allah itu. Karena ada usaha untuk membayar. Kemudian yang ketiga berdoa. Kalau tadi doa supaya terhindar dari utang sekarang doa supaya bisa bayar utang dalam hadis an yasar abi al hakam an abi wa'il dari yasar bin abi yas sayyar maaf dari sayyar abi al hakam an abi wa'il qala ata aliyan rajul ada seseorang yang datang kepada ali bin abi talib faqala ya amir al mukminin wahai amir al mukminin Ini Inni ajaztu an mukatabati ini? Aku ini enggak bisa bayar utang untuk membebaskan dirinya kepada majikan. Enggak bisa bayar. Maka tolong bantu aku. Faqala Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." tak engkau aku kasih amalan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Lau kana 'alaika mithlul jabali sair dananir" kalau kau punya utang sebesar gunung sair itu emas utangmu la adallah Allah akan bayar apa doanya Fadal yang terakhir yang keraslah Nah, antum baca terus. Masya Allah. Udah terbayar utangnya coba Ini ada 100 ribu nih buat bayar utang Allahumma qdini bihalalika an haramik wa aghnini fadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari Engkau ya Allah, supaya aku enggak makan yang haram ya Allah. Wa aghnini fadlika amman siwa. Dan bantulah aku dengan karuniamu ya Allah, sehingga enggak butuh semua orang lain. Itu doa diriwayatkan Imam Tirmizi dan doa itu sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dan itulah yang menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu taala menghindarkan kita dari gali lubang, tutup lubang apabila saya sampaikan benar. Kita dulu, Pak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri anda sendiri Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan. Nah, ini pertanyaan ini bagus. Apakah orang yang masih punya iman setitik biji sawi tetap tidak bisa masuk surga meski masih punya hutang? Dia harus bayar hutang. Walaupun di hari kiamat dia bayar. Bayar hutangnya pakai apa kalau hari kiamat? pakai amalan kita pakai amalan kita nggak ada duit di sana sudah ya amalannya kalau ternyata amalannya bisa cukup bayar utang insya Allah nggak bangkrut tapi kalau ternyata utangnya banyak dan amalannya sedikit maka amalannya itu akan diambilkan ke dia namun tentunya selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir, suatu hari akan dikeluarkan dari api neraka tentunya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz, bagaimana menyikapi ikhwan yang tidak amanah dalam berhutang? Ingin anak bebaskan hutangnya. Kenapa kok ikhwan bukan akhwat? Menyikapi ikhwan, ini istilah buat yang sudah ngaji. Yang belum ngaji apa Ustaz? Ya, akhwat. Yang enggak lah. Semua ikhwan, semua kaum muslimin yang laki itu buat kita ikhwan. Jadi bukan cuma yang ngaji di masjid yang ikhwan. Ya. Ingin anak bebaskan hutangnya tapi masih ragu karena ikhwan tersebut akhlaknya tidak amanah. etika misalnya tidak ada sebagai orang berhutang. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Nah, yang mau gimana? Ya? Kasih pelajaran lah kadang kalau seperti itu. Kita tahu akhlaknya orang itu di tempat kajian apa di mana? Kalau di tempat kajian semuanya baik. Semuanya baik antum lihat nih. Sampai yang tidur pun khusyuk di masjid. Di tempat kajian beradab, nggak ada yang sonjoran tidurnya kan. Dia tidur sambil duduk gitu. Itu karena adab gitu kan. Seperti itu. Tapi kita tahu akhlak seseorang itu ketika kita bergaul dengan dia di luar. Kita baru tahu nih bulan ini gimana nih. Bahkan uang ini termasuk salah satu standarisasi akhlak. Karena Rasul mengatakan ahsanukum ahsanukum qada'an. Yang paling baik di antara kalian yang paling baik ketika bayar utang. Jadi jangan sholatnya pecah utangnya nggak dibayar. Bagaimana antum ini? Antum mau maafkan silahkan mau dikasih pelajaran kasih pelajaran diambil barangnya kirim debt collector boleh kirim debt collector yang soleh ya boleh kita kirim orang untuk yuhillu kata Rasulullah la wajibi yuhillu irdahu wa uqubatah Seorang yang mampu bayar hutang kemudian tidak bayar itu halal kehormatannya dan halal dia diberi sanksi. Maka kita laporan ke pemerintah nih pulang punya utang, nggak ada buktinya, ya susah. Maka tadi disuruh catat. Kita boleh ke polisi, Se, uh, ke polisi itu pemerintah kita kita minta tolong nih, tolong ini diminta. Dan dalam Islam di penjara biasanya orang tidak bayar hutang sampai keluarganya atau siapa bantu dia untuk bayar hutang itu biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kalau mengambil motor di jalan dengan pembayaran kredit? Ya, kredit ini kalau kreditnya langsung boleh jemaah. Kredit langsung ini tanpa bandar ya. Kita ada dealer, <clears throat> nggak tahu di sini ada apa Tapi kalau nggak salah di Bondoso itu ada satu orang kaya yang buka pengkreditan sepeda motor. Kredit langsung sama dia. Jadi dia memang jualan motor dia. Bukan lewat bank. Memang dia punya debt kolektor yang banyak tuh doang. Karena kalau enggak banyak orang yang enggak bayar. Gitu Harus kuat dia. Tapi kalau sistemnya segitiga, kita beli motornya kemana? Ke dealer. Kreditnya kemana? Enggak tahu apa, racing kalau single itu kita sudah master jebak dalam riba itu sebenarnya sebagaimana kita beli barang kepada orang yang tidak punya barang juga akhirnya seakan-akan kita pinjam duit aja sama dia suruh bayarin ke dealer itu wallahu a'lam bishawab maka hati-hati ya. jadi antum tadi anak katakan supaya nggak terjebak ke utang itu berapa antum punya uang belilah dengan uang itu nggak punya uang ya bersabar dulu kalau bisa pinjam sama temennya beli motor yang murah dulu Nanti ke depan insya Allah bisa lebih bagus lagi. Ustaz, bagaimana jika ada yang ingin meminjam duit kepada kita sementara kita sendiri pas-pasan? Manakah yang didahulukan? Meminjamkan kita yang bersabar atau kita penuhi keseluruhan kebutuhan kita sendiri terlebih dahulu? Kalau nggak mampu ngutangin, nggak apa-apa, nggak ngutangin. Tapi di antara akhlak orang-orang Ansor, mereka itu kata Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasas Mereka itu mengutamakan orang lain walaupun dia sendiri susah. Karena dia tahu kalau anak bantu Allah insya Allah akan bantu anak seperti itu. Kita lihat kisah-kisah sahabat. Jadi tergantung kepada antum. Antum mau pinjemin akan usaha itu suatu keutamaan tapi jangan sampai membuat kita sengsara tidak tapi kebutuhan kita kita kepingin beli sesuatu nggak terpenuhi tapi hidup kita masih jalan nggak ada masalah Untuk minjemin dia asalkan orang itu memang butuh Bagaimana kalau utang piutang dalam menjual pakaian yang dibayarkan setiap bulan dengan harga yang beda kalau cash? Nggak ada masalah kalau sistemnya langsung. Kalau sistemnya nggak pakai penjara, Racing istilahnya apa? Leasing. Ustaznya salah terus ngomong. Bismillah, nah minum lagi. Iya, jadi kalau cash langsung langsung ke orangnya, nih anak kreditkan. Kalau beli cash barakallahu fiik. Kalau beli cash seratus ribu ente beli kredit 3 bulan 120 ribu boleh boleh, asalkan akadnya jelas. Akadnya kredit nantinya ya udah, nggak ada masalah seperti itu. Karena memang beda lah harga kontan sama cash beda. Aduh udah mulai ngantur ini jemaah. Iya, cash sama kredit. Bagaimana dengan hutang kartu kredit yang dibayar lunas sebelum jatuh tempohnya? hutang kartu kredit yang dibayar lunas sebelum jatuh tempohnya tetap tidak boleh karena sistemnya sudah riba dia itu sudah mengribakan cuma antum aja nggak kena riba karena bayarnya pas waktunya gitu kan tapi kalau lewat kena riba maka sistemnya sudah riba maksudnya bank itu ketika yang ngasih kredit itu kita sistemnya antum kalau bayar tepat waktu nggak kena bunga nggak kena riba maaf kalau lewat waktunya antum kena. Kan berarti sistemnya sudah akadnya sudah akad riba seperti itu, maka wallahu alam. Ditinggal. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita menagih utang kepada orang yang pinjam uang kita karena yang ditagih tidak tahu menau, cuek, padahal kita membutuhkan uang tersebut. Allahu Akbar. Dicatat enggak ini? Itu susahnya. Orang kadang-kadang cuek, anu masa punya utang sama itu? Kita mah sakit hati gitu, udah pinjemin dia gitu ya. Nah, jadi ya doakanlah mudah-mudahan dapat hidayah dia. Bagaimana sikap kita kalau sudah terlanjur meminjam uang dari bank di mana bank tersebut ada ribanya? Istighfar. Istighfar, minta ampun sama Allah dan niat untuk tidak mengulangi lagi itu dibayar. Jangan kalah. ini kan riba, Ustaz. Anak nggak mau bayar. Tetap itu harus bayar, itu utang hitungannya. Jangan karena hitungannya riba itu utang antum. Suruh siapa pinjam ke sana? Masya Allah Ustaz Barakallahu fikum Apakah boleh berhutang untuk kebutuhan pernikahan Dan bagaimana pula berhutang untuk kebutuhan poligami Nah, ini tambah tambah sangar-sangar ini. Nah, terus utangnya sama istri. Utang untuk poligami utangnya sama siapa? Sama istri. Oh, kacau nih. Utangnya berarti dia nggak punya duit, istri yang biayain dia. Ya, berhutang untuk mahar itu boleh, boleh antum tinggal tapi jangan yang berlebih-lebihan nanti jadinya nggak boleh lagi kalau berlebih-lebihan antum ngomong sama mertua pak saya ini nggak mampu untuk nikah sama anak bapak bapak maharnya berapa umpamanya minta 10 juta oke lah saya bayar sampai mati pak gitu. boleh boleh seperti itu ngutang maharnya boleh bayar tiap bulan 100 ribu sama istrinya nih maharnya terus sampai 10 juta boleh karena memang nggak semua orang bisa menikah kontak tapi kalau untuk pestanya jangan karena sebagian orang pestanya sampai 40 juta di sini mungkin murah di sini kalau nggak salah yang mahal itu di mana di Sulawesi di sini juga mahal Wallahu alam Bagaimana utang untuk kebutuhan poligami? Kalau antum nggak mampu ngasih nafkah istrinya, Gimana ngutang antum? Satu aja belum dikasih nafkah. Maka hati-hati, hati-hati. Ini termasuk termasuk bukan kebutuhan. Kecuali darurat itu hutangnya ya. hati hati lah kalau masalah itu karena banyak nih ikhwan-ikhwan yang nikah dua, istri keduanya nggak dikasih nafkah. Kasih nafkah sebulan sekali. Kasih nafkah mamanya 200 ribu subhanallah. Antum punya kewajiban kasih nafkah. Iya. Kalau nggak mampu, jangan ambil tuh anaknya orang. Orang dia hidup sama orang tuanya masih bisa makan. Kok sama kita kita melaratkan dia akhirnya. Itu tanggung jawab karena seorang suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kalau berhutang untuk poligami, tak tahu antum lihatlah jangan sampai menyengsarakan anak orang. Adakah hukum berhutang dengan perjanjian tertulis misal surat perjanjian hutang dalam Islam? Udah, tadi kita bahas ada. Apa hukum bagi debt kolektor penagih bayaran? Nggak apa-apa sih. Tapi selama dia tidak berbuat kezoliman. Yang nggak boleh itu berbuat dolim, mukul orang ya, kemudian mendolimi orang, menyakiti orang, itu yang tidak boleh. Tapi kita itu istilahnya debt collector ya. Sebenarnya dia itu pegawai, pegawai yang ngambil utang gitu tiap hari dia ngambil. Tapi kayaknya debt collector sekarang ini di atasnya pegawai gitu kan. Kalau sudah pegawai nggak mampu, baru pinjem itu. Tapi ingat, dia boleh memboleh. Tadi kita katakan kalau dia nggak mampu bayar utang, kita tidak berhak memukul dia. Kita cuma punya hak untuk mengangkat dia kepada yang berwajib. Kita punya hak untuk melakukan hal itu karena dia tidak mau bayar hutang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sampai memukul orang, menakut-nakuti orang itu itu tentunya tidak boleh. Apalagi niat aku bunuh kau kalau nggak bayar. Karena ada gara-gara debt collector itu yang mati sampai yang mati. Nauzubillah Nah, Mana lebih utama menghutami orang kafir untuk kebutuhan makanan apa mensodakakan untuk pembangunan masjid? Kalau orang kafir itu nggak dibantu nggak makan aja Masjid insya Allah ada yang bantu lain karena untuk makan ini kan darurat. Kalau untuk makan itu darurat, mudah-mudahan dengan kita mengutamakan dia, dia masuk Islam, Soal anak jual pulsa dengan sistem bond, tapi harganya anak tinggikan dari harga umum. Bertanya apakah ini juga termasuk riba? Enggak. Ya kredit itu kalau sistemnya langsung ingat ya, nggak pakai segitiga gitu ya. Pakai segitiga itu nggak ada masalah sebenarnya. Soalnya Ustaz, saya sangat iri. Iri. Iri ya. Ketika melihat seorang dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang didapatnya. Karena sangat iri saya terkadang hingga meneteskan air mata. Pertanyaan Ustaz, apakah saya berdosa karena iri? Antum dapat pahala. Dunia ini isinya dua Dan orang hasut ini boleh Ketika melihat saudaranya berilmu, mengamalkan ilmunya, baca Quran malam hari. Dia kepingin seperti itu. Allah kasih sama dengan orang seperti itu. Tapi sebaliknya, orang yang niat dia kepingin berbuat dosa, tapi nggak punya duit. Dia lihat pulangnya aku kalau punya duit kayak fulani, aku akan berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat dosa macam-macam. Ngomong tuh dia, sama tuh dosanya sama. Tapi kalau masih terbentik di hati tanpa dia omongkan, Allah tidak akan memberikan sanksi kepada itu. Jadi Anda tahu iri sama orang soleh boleh, tapi bukan iri ingin kesolehannya itu hilang, bukan ingin seperti dia. Ramah, soleh. Ustaz, apakah saya boleh berhutang untuk pergi menuntut ilmu agama karena tidak adanya harta dan karena sangat butuh saya terhadap ilmu agama? Boleh. Sebagai ulama salaf itu subhanallah. Sampai tiang rumahnya dijual. Karena untuk menuntut ilmu. Imam Bukhari itu pernah ketika menuntut ilmu sebuah kota itu beberapa hari nggak keluar, Tidak kenal sama teman-temannya, nanti aku nggak keluar kata dia. Aku telanjang dia udah dijual semua, nggak bisa keluar. Maksudnya mungkin cuma sarung dia baju atasnya udah nggak ada. Akhirnya teman-temannya ngumpulin duit supaya dia bisa menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini dia butuh butuh duit memang. Apalagi sekarangnya untuk perjalanan yang jauh-jauh tapi lihatlah, jangan sampai memberatkan diri kita. Nuntut ilmu itu nggak harus ke Jawa umpamanya. Bisa di sini nuntut ilmu, diintensifkan nuntut ilmunya di sini bisa. Tapi dengan catatan, nanti kalau ngutang punya keyakinan bisa bayar. Dan sampaikan kepada dia, anak mau bayar, tapi anak belum kerja. Anak nanti kalau selesai kuliah, insya Allah anak mau kerja, anak mau bayar. Gitu. Kalau dia terima orangnya, tidak ada masalah. Ustaz saya mau tanya, apa hukumnya jika utang sudah lama belum dibayar sampai sekarang, tapi utang itu dari hasil maksiat juga? Ya udah, itu jangan lah, jangan diambil. Ya. Anggap untuk membebaskan diri karena uang itu uang haram akhirnya jadi yang dipinjamkan. Bagaimana kalau seorang tidak bayar uang sekolah baik SPP maupun uang masuk setiap ditagih selalu mengelak Bahkan kalau bertemu selalu buang muka Itulah utang Jadi kita katakan Hamun bilai Di malam harinya bingung dia Pas ketemu sama pulang Pura-pura nggak nggak kenal Hati-hati langsung yang punya utang Hati-hati Berat utang itu nanti Kecuali aku nggak bisa bayar Datang ke sekolah Yang jadi masalah ini mampu sebagai kita contoh mampu umamanya Kayak di kampung itu ada orang-orang tua sebagian ya, sebagian tukang beca itu yang tidak mampu mengatakan bayar uang sekolah tuh Saya nggak bisa bayar uang sekolah pun. Tiap hari rokoknya sepuluh ribu. Padahal uang sekolah anaknya tiap bulan cuma lima puluh ribu. Kan nggak benar gini kan seperti itu. Nggak benar. Maka tolonglah orang-orang apalagi yang seperti tadi saya ceritakan. Bagaimana bayar hutang yang dikasih lebih untuk tanda rasa berterima kasih? Apakah itu termasuk riba? Padahal kita tidak meminta tambahan. Boleh. Masih tambahan itu boleh. Rasulullah SAW tadi ketika bayar hutang. Bayar hutang onta. Ontanya itu kan ada umurnya. Umur sekian Rasul bayar dengan yang lebih besar dari itu umurnya. Itu boleh. Asalkan di tempat itu. Tidak menjadi kebiasaan. Karena kalau kebiasaan, ini maksudnya kebiasaan ini. Kalau itu nggak tambahin, itu nggak diutangin lagi. Karena yang seperti itu. Nah, ketika itu sudah sistemnya sistem riba mereka jadinya nanti. Karena mereka sudah jadi sistem yang tidak terucapkan, tapi sudah jadi ma'ruf di antara mereka. Wallahu a'lam Ustaz, saya sudah punya motor tapi suka mengada rencana saya mau beli lagi, tapi saya nggak punya uang cash, tapi saya mau punya emas seharga motor. Rencana emas itu mau saya gadaikan, menurut Ustaz gimana? Nah, kalau mau digadaikan, nggak ada masalah. Tapi bukan gadai itu pegadaian. Pegadaian ini ada ribanya nggak? Ya, jangan kesana Gadaikan ke temannya ya. Karena memang sebagian mungkin ya nggak mau ngutangin kecuali ada jaminan, ya kan, gak ada masalah seperti itu. Boleh, asalkan jangan berlebih-lebihan. Assalamualaikum Ustaz, mau bayar hutang saya ini orangnya udah meninggal dan kita nggak tahu identitas keluarganya dan kemana kita untuk membayar membayarnya. Tolong jelas. Barakallahu fiikum. Nah, ini kadang kala terjadi. Apalagi di perantauan. Kalau sekampung insya Allah Ya namanya di kampung saya, kampung saya namanya perantauan kita punya teman tahu-tahu dia udah safar kemana, udah nggak ketahuan rimbanya. Maka gimana bayar? Kita sedekah, Kita masukkan ke masjid nih. Ini atas nama bulan, sedekah. Ketika orang itu ada nanti kita ketemu setelah 10 tahun kita jumpa sama dia. Pulang awan, kayak pala gitu. Eh, anak pernah punya utang sama ente 10 juta. Anak sudah bayangkan ke masjid buat antum. Gimana antum terima nggak? Yang ngomong, anak lagi butuh duit. Maka antum harus kembalikan 10 juta. Yang antum sedekah ke masjid buat siapa jadi? Buat kita. Karena memang itu haknya dia, haknya dia. Seperti itu. Kalau memang enggak ada keluarganya Ustaz menuntut ilmu butuh pengorbanan. Bagaimana jika uang di dompet sisa 20 ribu lebih baik untuk beli bensin atau untuk anak istri jika keperluan untuk besok belum terpenuhi beli makanan buat istri nanti kalau kajian tinggal minta rekamannya sekarang bisa kan bagaimana dengan lain dalil Jangan pikirkan rezeki untuk hari esok jika uang untuk kebaikan diberikan rezeki menuju menuntut ilmu. Mana yang lebih utama menafkahi keluarga atau menuntut ilmu? Menuntut ilmu ini ada dua. Ada menuntut ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain ini maka kita harus punya ilmunya. Yang tadi kita katakan ilmu masalah tauhid, masalah keimanan, sholat kita nggak bisa sholat kita makanya harus cari orang, Ustaz anak nggak bisa sholat, gimana sholat? Itu wajib bagi dia untuk ilmu. Orang yang mau bayar zakat nggak tahu zakat, dia harus belajar tentang zakat. Orang yang mau haji, dia mau haji maka dia wajib untuk belajar tentang haji dia. Ada yang fardu kifayah, ilmu-ilmu yang seperti mamanya masalah haji yang lebih luas ya, masalah sholat yang lebih luas lagi, masalah khilaf antara para ulama itu yang lebih luas lagi. Jadi kalau antum punya kewajiban ngasih nafkah istri, kasih itu duit buat istri. Karena untuk ilmu nggak bisa hari ini, besok bisa. Tapi kalau istri nggak makan besok, atau mau kemana? Karena banyak ikhwan-ikhwan yang masya Allah semangat untuk ilmu. Wah nanti mah istri ada yang ngasih makan, dia tetangganya ngasih makan. Kesian tuh ditelantarkan gitu kan sama suami jangan, jangan. Karena Allah mewajibkan kita memberi nafkah kepada anak istri kita. Nuntut ilmu ya wajib, tapi saya katakan wajib itu nggak harus hari ini untuk nuntut ilmu. Bisa besok, bisa besok lusa. Mama yang datang kajian nggak bisa, bisa tinggal minta sama teman rekamannya, dengar di rumahnya teman. Kalau memang tempatnya jauh dan antum tidak mampu, ingat niat antum udah ditulis, antum ada di depan ini, walaupun tidak hadir. Itu orang yang punya niat jemaah. Allah kasih apalagi dia berusaha untuk menyelesaikan niatnya Assalamualaikum bagaimana hukumnya membayarkan hutang orang yang berhutang tanpa setahu orang yang berhutang soalnya anak takut kalau dia tahu dibayarin orang tersebut akan terus berhutang sementara dia tidak sanggup membayarnya ya ini kembali kepada hikmah ada orang-orang yang tahu dibayarin eh anak udah bayarin utang inti utang lagi dia maka lebih baik nggak usah dikasih tahu tuh. Seakan-akan dia masih punya punya utang sehingga dia semangat terus dan itu pelajaran buat mereka. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Mungkin sampai sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya sampaikan yang salah dari saya, yang benar dari Allah Jalla Jalaluh. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan kepada panitia mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Você. Tá